اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين Bagaimana dengan orang sudah tua belum pernah nikah, meninggal dunia? Apakah dia masuk neraka? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikut sunnahku maka dia bukan umat. Kalau bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti tidak diakui sebagai muslim. Kalau tidak muslim berarti kafir masuk neraka. Siapa ini? Ya? Orang yang mengingkari nikah lalu hidup dengan free sex. Nikah itu hukumnya tidak wajib. Wajib bagi yang mampu, tapi ada orang yang justru haram menikah. Karena dengan menikah dia menyiksa perempuan. Laki-laki maaf cakap yang kena penyakit maka kalau tidak betul-betul sehat tak boleh nikah. Berobat dulu baru nikah. Jangan nikah itu coba-coba. Laki-laki yang sakit biologis menikah dengan perempuan, disiksanya perempuan itu, maka sirat taklik perempuan boleh menuntut ke pengadilan. Jika suami, jika saya tidak memberikan nafkah suami dan batin selama tiga bulan lamanya, lalu datang ke pengadilan, itu mana? Jadi kalau dia tidak menikah, apa sebabnya? Mungkin dia sakit, mungkin dia merasa yang tidak yang masuk neraka itu menolak syariat nikah. Nikah tidak ada gunanya. Oh itu kafir itu masuk neraka. Nah, jadi jangan hukumkan semua asal tak menikah masuk neraka. Nah, hadis paman an sunnati falaysa minni sahih, tapi pemahamannya banyak yang tak sahih. Indonesia mayoritas agama Islam. Sudah 50 tahun merdeka kita disuguhkan oleh pemerintah bank konvensional. Di mana peran para umat Islam khususnya ulama? Ulama sudah berusaha menjelaskan, maka berdirilah bank muamalat. Umat Islamnya tak sadar, tak mau. Seandainya 100% umat Islam pertumbuhan bank syariah paling besar se-Indonesia, Riau termasuk tapi baru 7 persen. 7 persen. Yang 93 itu padahal kita muslim terbesar negeri Melayu. Jadi umat sudah disiapkan, ulama sudah berkumpul, dibuat bank muamalat, bank menuju bank Islam. Umatnya tak sadar-sadar. Saya sedih ulama hanya bicara hal-hal kecil saja. Tak ubahnya seperti para ulama membangun fondasi pemerintah masang atap sing bocor Ustadz setiap hari bersihkan lantai tapi atapnya bocor dan air tak bisa main pukul rata kalau dipukul rata Ustadz hanya bicara kecil kita sudah bahas ekonomi Dokter Mustafa Umar sudah berusaha Riau bebas riba ini kalau ini kalau ngomong begini main pukul rata ini tak mengikuti perkembangan apa yang dilakukan Ustadz Mustafa Umar seandainya umat ini paham Maka sudah berubah Aceh Bang daerah sudah dirubah Dua bang daerah di Indonesia sudah berubah menjadi konversi ke bang syariah NTB Karena kebetulan gubernurnya ulama Doktor lulusan Al-Azhar Tengku uh, eh, Tuan Guru Baja Aceh Aceh sudah berubah menjadi ini main pukul rata semua ustaz tak lah, betul Bahawa ada ustaz yang sibuk dengan khilafiyah khilafiyah betul tapi jangan pukul rata sebagian ustaz ikuti perkembangan lain-lain. Yang bilang orang tak berbuat. Kenapa orang demo hanya untuk menurunkan seorang Ahok? Kenapa tidak esensi yang semestinya lebih? Senang menurunkan itu aja tak turun-turun. Sudah sebegitu ramainya orang tak turun, apalagi kalau tak demo. Seandainya tak ada aksi damai itu, mungkin tersangka pun tidak. Nah, jadi tidak memandang dengan dengan pandangan yang uh, universal. Saya masalah menjawab pertanyaan ini yang sesuai itu saya jawab, tapi yang tidak saya bantah. Kenapa ulama tidak duduk bersama di Indonesia untuk berjuang segera? Sudah duduk bersama. Dari kalangan Ustaz Habib Rizik Habaib, dari kalangan Nahdlatul Ulama banyak yang menyokong walaupun sebagian tidak. Dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Salaf Ustaz uh, tidak semua salafi menolak aksi damai. Ustaz ras zaitun rasmin itu salafi wahdah islamiyah jadi dia pun berkotak-kotak juga di dalam duduk bersama ah, jadi kalau dikatakan tidak oh ada alumni Madinah di situ ada alumni Mesir ada alumni Indonesia ada alumni Timur Tengah ada dalam proses kegelisahan bapak kegelisahan ibu kegelisahan umat Islam Kenapa kita tidak bahas ekonomi? Kenapa kita tidak bahas yang prinsipil? Kenapa hanya sibuk dengan Ahok? Betul, tapi menyepelekan masalah kecil juga tak betul. Yang betul saya betulkan, yang perlu dikoreksi saya koreksi. Bagaimana orang-orang tarekat Naksabandia berdiam diri di surau? Apakah itu ada dalam ajaran Islam? Berdiam dirinya berapa hari? Apakah seumur hidup dia berdiam diri di situ? Tidak, ada istilahnya 10 hari ada yang 40 hari Tuan Kelipah Tuan Syekh yang mengajar kalau Tuan Syekh tak datang digantikan oleh staf penggantinya pengganti itu dalam bahasa Arabnya khalifah orang Melayu payah menyebut khalifah siapa tuh? Tuan Kelipah Tuan Kelipah yo apa yang kalian buat waktu bersuluk itu? apa isi suluk itu? Selama bersuluk itu kami tak boleh lepas wuduk Pak Ustaz. Wuduk saja. Ada ah, dalilnya. Kita disuruh berwuduk terus. Apa lagi? Kami disuruh berpakaian putih saja. Nabi suka pakaian putih. Sunnah. Kami tak boleh putus dari zikir. HP mati. Putus kontak. Berapa hari? 10 hari. Lalu apa makna suluk itu? Pelatihan. Suluk itu tak lebih tak kurang dari pelatihan. Bahawa ada dalam suluk pelecehan seksual kasus oknum jangan main generalisir pukul rata itu kemarin Pak Ustadz pelecehan seksual ada seorang tokoh naksaban dia sampai masuk koran kasus oknum lalu kita beli jam Rolex satu palsu apakah semua jam Rolex palsu kalau kita beli HP satu rusak apakah semua HP rusak generalisir adalah sikap yang tidak objektif saya memahami itu sebagai pelatihan pelatihan bagaimana menjaga wudhu, pelatihan menjaga bagaimana selalu pakaian putih, pelatihan supaya hati selalu berzikir. Tuan kelipah, sehari pertama berapa zikirnya? Zikir betul, 5 ribu Pak Ustaz. 5 ribu hari pertama. 5 ribu. Artinya apa? Supaya hatinya lekat berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diharapkan selesai itu bukan diajarkan meninggalkan dunia ini mesti diluruskan setelah selesai pelatihan 10 hari itu dia tetap lagi jual gula tetap jual beras tapi waktu sebelumnya dia nimbangnya curang setelah itu timbangannya tidak lagi curang jujur kenapa jujur karena ketika dia mau nimbang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Selama ini berasnya tak dicuci bersih, masukkan saja rice cooker, tuangkan air, masak. Setelah itu dia cuci bersih karena diajarkan wudhu. Bukan meninggalkan dunia. Nah, jadi pahami dengan baik. Bagus nih pertanyaan supaya jangan orang zon dengan pelatihan-pelatihan. Saya tak setuju lah namanya suluk. Oke, tak usah pakai suluk. Pelatihan. Hadirilah tablik akbar maulid Nabi Muhammad bersama Ustaz Abdul Somad di Musolla Babus Salam, Jalan Serai, Labuh Baru Timur, hari Selasa, 13 Desember, 14 Rabiul Awal, Ba'da Maghrib, sambung dengan Isya berjamaah. Bagaimana cara menyadarkan keluarga kita jika masih dalam keadaan lalai dengan dunia? Ajak pengajian, pengajian tak mau Pak Ustaz belikan buku buku tak dibacanya Pak Ustaz kasih MP3 MP3 tak didengarnya Pak Ustaz ajak dengan orang sakit sudah dengan orang sakit dia tak juga ajak dengan orang mati tetap juga tak peduli mati je lah dia kasih buku ajak pengajian dengarkan MP3 tengok orang sakit tengok orang mati biasanya salah satu mengenal bagaimana cara duduk tasahud dalam solat sunat Mazhab Syafi'i asal tasahud akhir duduknya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Warik artinya maaf pantat. Tawarruk menempelkan pantat ke lantai. Mau satu rakaat, mau dua rakaat, mau tiga rakaat, asalkan tasahud akhir pantat menempel ke lantai. Namanya tawarruk itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, enggak. Kalau tidak ada tasahud awalnya, duduknya iftirash iftirash diambil dari kata firas firas artinya karpet kenapa disebut iftirash menjadikan tapak kaki kiri jadi karpet duduk di bawah di atas tapak kaki kiri tasawuf awal solat subuh, solat Jumat, solat tahiyat al masjid, solat dua rakaat, maka tasawuf akhirnya duduknya seperti tasawuf awal menurut mazhab Hambali. Itu sudah lama. Kenapa heboh baru sekarang di baru Karena masa Hambali baru masuk ke baru belakangan. Saya tak berubah. Dari dulu saya tetap duduk tawarruk. Sekarang banyak yang bingung tawarruk apa iftiras. Kalau akhirnya tak sholat sunat tidak. Oh itu tak betul. Bagaimana kalau mendepositukan uang di bank syariah? Termasuk haram Pak Ustaz. Dalam bank syariah itu jangan sebut deposito. Ini dia tidak paham bank syariah. Karena tak pahamlah bertanya. Oke okay, baik. Akadnya dua, akadnya mudharabah atau wadiah. Kalau wadiah titip saja, dia tak akan bertambah, titip wadiah namanya. Kalau mudharabah dia akan diputar, diputar mendapatkan keuntungan dari mudharabah. Maka di awal itu ini akadnya mau apa? Wadiah atau mudharabah. Nah, jangan deposito namanya. Apa bedanya Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah? Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada apa-apa di belakangnya, Muhammadu. Tapi kalau ada apa-apa di belakangnya, bisa Muhammada. Contohnya, Ra'aitu Muhammadan. Saya berjalan dengan Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Kalau tak ada apa-apa, Ja'a Muhammadun. 6 SKS. Pusat Bahasa. Saya dosen bahasa Arab. Sekarang sudah berhenti. Sekarang ngajar hadis saja. Muhammadun. Tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa di belakangnya, ra'aitu Muhammadan kalau jadi objek. Kalau pakai huruf jar, marartu bi Muhammadin. Itu yang tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadun. I am walking with Muhammadun. Muhammadun coming. Dalam bahasa Arab ada Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Mohon BM 9 FR terhalangi mobil lain terpenjara mobil lain gara-gara saya itu adalah masalah jadi kenapa Muhammadar karena ada anna ashadu anna Muhammadar Rasulullah ada Ustadz melarang jangan Muhammadar apapun yang terjadi Muhammadur Ustadz jahil bin Bahlul bin Goblok kenapa dia bisa jadi Ustadz menyesatkan itu dhalla wa adalla belajar dulu bahasa Arab tidak boleh Muhammadan semua harus Muhammadun ini orang sesat menyesat belajar dulu bahasa Arab ada namanya fa'il fa'il itu marfu ada namanya maf'ul maf'ul itu mansub ada namanya majrur majrur itu kasrah ashadu anna muhammada Allahu Allahu Allahu Allahu adalah lagu Allahu. Ketika masuk inna, innallah ha. Innallaha wa malaikatahu. Bagaimana kalau seorang ulama membuat pesantren, mengembangkan pesantren, menerima sumbangan dari orang kafir, hari tanu ngasih duit ke pesantren. Saya salut dengan Madura. Madura memang hebat orang Madura. Langsung kumpul semua kiai-kiai, Persatuan Ulama Madura menolak bantuan dari orang kafir. Mana hadis tak boleh ketika perang Uhud? Saat perang Uhud ada orang-orang mau membantu perang, mau ngasih kuda, mau ngasih macam-macam. Ya Rasulullah, ini ada banyak bantuan, bantuan, bantuan. Kata Nabi, siapa mereka? Bani Qainuqa. Siapa mereka? Bani Qainuqa. Mau ngapain mereka? Mereka mau kasih bantuan perang Uhud. Kalau kita terima bantuannya kita menang. Ada kuda, ada tombak, ada panah, ada pedang. Kita bantuan dari Bani Qainuqa. Aslamu, apakah mereka masuk Islam? Tidak. La nasta'inu bil musyrikin liqitalil musyrikin. Kita tidak minta bantuan, kita tidak boleh menerima bantuan orang kafir untuk memerangi orang kafir. kiai-kiai, ustaz-ustaz yang menerima bantuan orang kafir, dia sudah menjual agamanya. Karena orang kafir itu menolong, ada apa-apa di belakangnya. Paling tidak diam, walaupun tidak melawan, bagaimana diam, disumpat mulut itu. Diam. Alhamdulillah, tokoh Riau masih ada yang tak bisa disumpat mulutnya. Datuk kenapa tidak mau masuk ke dalam sistem? Kenapa tak mau? Saya datang di silaturahim ke rumahnya karena takut salah ngomong, salah bicara, bicara adat Melayu kita tak paham adat nanti salah. Saya ini tak paham berbicara adat datuk tuan. Bagaimana nih adat-adat Melayu? Kenapa tak mau masuk ke dalam sistem? Kenapa tidak memperbaiki dari dalam? Minum dia. Hmm. Apa maksudnya? Kalau mulut berisi air, payah nak bercakap. Kalau mulut berisi air, payah bercakap. Air itulah yang sekarang sedang disumbat dari tadi. Kalau mulut berisi air, susah nak bercakap. Kiai, Buya, Ustaz, kalau payah dia bercakap, itu mulutnya sudah berisi air. Ini Ustaz Sawan keras ini karena belum dapat air. Kalau dapat nanti tengok, pasti dia banyak. Apa sebabnya Ustaz ibu-ibu susah diajak pengajian? Banyak ibu-ibu. Ibu-ibu di sana aja, di sini banyak. Susah disuruh pakai jilbab, susah diajak sholat berjamaah. Itulah mungkin makanya kata Nabi banyak perempuan masuk neraka. Ibu-ibu yang ini. Tanggung jawab siapa ini? Perempuan itu lima. Menjadi istri, menjadi anak, menjadi adik, menjadi kakak, menjadi ibu. Kalau dia menjadi istri, mana suaminya? Kalau dia menjadi anak, mana ayahnya? Kalau dia menjadi adik, mana abangnya? Kalau dia menjadi kakak, mana adiknya? Kalau dia menjadi makcik, mana keponakannya? Mana pakciknya? Berarti kalau perempuannya tidak betul, ada laki-laki yang tidak keras. Kenapa laki-laki itu tak bisa mengajak? Apakah dia sudah kena sumbat air juga? Apakah dia sudah tak tutup? Ini banyak faktor. Makanya laki-laki yang tidak bisa mengatur istrinya, tak bisa mengatur anak perempuannya, tak bisa mengatur adiknya, tak bisa mengatur kakaknya, dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Apa sebabnya Ustaz Masjid Salafi tak ada yang pakai kubah? Sedangkan Masjid Haram dan Masjid Nabawi pakai kubah. Oh, saya tak pula memperhatikan. Kenapa tak pakai kubah? Entahlah. Tidak tahu saya itu. Tapi yang jelas masjid Nabi memang tak ada kubahnya. Masjid Nabi dulu itu batang kurma, lantainya pasir, atapnya kelopak kurma yang dianyam. Kubah itu kapan datang kubah? Kubah itu datangnya ketika Islam masuk ke Bizantium. Bangunan Romawi itu pakai kubah. Maka tengok gereja di Rusia, bangunan-bangunan kolosium punya Romawi kuno pintu masuk di Paris itu kan bentuk kubah. Kenapa dengan kubah? Kenapa orang Islam mengambil bangunan kubah? Karena kalau tiang atasnya melengkung, tidak perlu tiang tengah. Guna dipakai tiang melengkung, tidak perlu tiang tengah. Kalau tiang tengah tidak ada, sok tak putus. Jadi begitulah Islam menerima kubah. Ah, kenapa? Karena yang diambil baik-baiknya saja. Dengan adanya kubah, bangunan bisa tinggi, sirkulasi udara bisa masuk tenang, lalu kemudian tidak ada tiang. Makanya kalau kubah ada tiang banyak itu mubazir. Ini termasuk, tapi ini tiang samping-samping. Ah. Jadi masalah ah, kubah datang belakangan dalam sejarah Islam. Saya sedih Ustaz, kalau saya belanja di mall banyak anak gadis Karyawan pakai rok pendek, katanya bos Cina wajib pakai pendek. Tolong Ustaz usulkan perdanya. Yang membuat perda ini siapa? DPR. Berkumpullah 50 anggota legislatif Riau. Berangan-angan, berimajinasi. Boleh kan berangan-angan? Berkumpullah 50 anggota DPR legislatif Riau. Pegang palu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun perusahaan asing yang masuk ke bumi lancang kuning mesti pakai baju kurung. Bisa. Tinggal ya kata anggota DPR itu. Jadi perda. Perda apa namanya? Perda Riau. Yang bawa bawa Islam, yang bawa Islam. Nanti kalau bawa Islam dikatakan ekstremis. Oke, okay. bajunya baju Riau, baju Perda Riau, baju Perda Melayu, apapun perusahaan, mau perusahaan Cina, mau Thailand, mau Jepang, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Pakai baju Melayu, rok panjang. Cuman masalahnya kadang orang ini pakai baju Melayu, belahannya pula sampai ke pinggang. Ada pakai aturan-aturan. Bisa. Makanya dakwah itu adalah tidak hanya dengan ceramah, khutbah, tapi politik juga luar biasa. Makanya kalau datang caleg-caleg, masuk dia ke masjid kita, Pilih saya, coblos nomor satu. Nanti saya akan belikan karpet. Pak, kami tak perlu karpet. Jadi apa? Nih, buatkan kami perda Melayu. Perda syariah nanti ditolak. Karena ada wacana semua perda syariah akan disunat oleh Mendagri. Akan dipotong. Oke, okay, tak usah pakai perda syariah. Perda apa namanya? Perda Melayu. Pakai bumi Melayu lancang kuning. Melayu adalah Islam. Pakai pakai baju kurung. Yang laki-lakinya jangan pakai celana pendek, pakai baju celuk belanga, pakai songket. Semua yang masuk ke Riau harus pakai songket. Batman, Wonder Woman, Spiderman yang selama ini pakai sempak, pakai sempak itu pakai songket semua. Barulah kita bangga. Nanti datang orang Jakarta, kita kasih souvenir Superman pakai songket. Apa namanya? Superman Melayu. Ah. Naruto pakai songket. Kalau Al-Quran kitab yang paling sempurna di antara kitab Injil, mengapa bukan Quran yang pertama diturunkan? Kenapa mesti kitab-kitab Zabur? Sekarang keluar buku Ustaz Abdul Somad sedang dicetak di Yogyakarta. Judulnya apa? 99 tanya jawab seputar solat. Dulu kan sudah ada poset 77. Kenapa kurang lengkap? Dilengkapkan lagi 99. Saya mau buat 88 takut densus tersinggung. Maka saya buat judulnya 99. Nah, kenapa tidak langsung aja 99 bertahap? Namanya tadarus fitasri. Turunkan dulu Zabur, turunkan Taurat, turunkan Injil, last edition Al-Quran. Kalau beli buku yang mana yang dipakai? Last edition, edisi terakhir, edisi revisi. Maka Al-Quran itu mencakup semuanya. مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل Injil Taurat ada dalam Quran tapi yang ada dalam Quran belum tentu ada dalam Injil dan Taurat edisi revisi yang terakhir katanya Allah tidak membedakan nabi-nabinya tapi nyatanya Allah melebihkan antara satu nabi dengan yang lain la nufarriqu baina ahadim mir rusuli kami Coba tengok kami. Kami tidak boleh membeda-bedakan. Kami di sini siapa? Kami kita. Aman Rasulullah unzila ilaihi rabbi wal kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu kami Abdul Somad tak boleh membedakan Isa anak Tuhan Muhammad cucu Tuhan tak boleh Isa anak zina, Musa anak Tuhan tak boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita, kami. Kita tak boleh membeda-bedakan. Allah ya terserah dia, orang dia Tuhan kok. Allah melebihkan Muhammad, diangkatnya Muhammad daripada yang lain. Sampai-sampai Adam pun minta ampun kepada Allah dengan nama Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah ampunkan atas dosaku berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tulis dalam kitab 37 masalah populer dalam masalah tawassul Allah mengangkat derajat dia yang tak boleh beda-bedakan itu kita jangan beda-bedakan asal nabi dengan rasul adapun Allah subhanahu wa taala maka baca ayatnya dengan baik Allah berkuasa atas segalanya lalu kenapa mesti menciptakan malaikat menyampaikan wahyu, mencatat amal. Kenapa mesti ada malaikat? Datang Pak Gubernur ke Masjid An-Nur. Tiba-tiba ada yang bukakan pintu. Pandai tak Gubernur buka pintu? Pandai. Pandai tak dia bawa sepatu? Pandai. Kenapa ada satu orang tukang buka pintu, ada satu orang bawa sepatu? Untuk menunjukkan ini dari Gubernur. Allah Taala Maha Kuasa. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Allah mau menunjukkan malaikat yang sayapnya diletakkan di timur satu di barat penuh dunia tapi dia taat kepada aku kata Allah kenapa engkau makhluk yang sebesar kutil sebesar tungau sombongnya minta ampun dengan adanya malaikat itu Allah mau menunjukkan kepada manusia Malaikat-malaikatku itu besar Daksar Hebat Tapi tetap patuh kepada aku yang dibacakan imam kita tadi Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Kami senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah Makanya malaikat itu gerak betul tengok manusia Malaikat itu sayapnya kalau diletakkan di timur penuh sampai ke barat tapi dia tetap bertasbih manusia yang kecil kerdil dekil kotor bau ingusan sakit-sakitan mau mati sombong minta ampun kata malaikat ya Allah kusentil jangan dulu mungkin bertobat dulu ya. <laughs> Allah ciptakan malaikat bukan karena dia tak mampu mengatur alam semesta tapi Allah mau menunjukkan dia maha kuasa bahwa makhluk yang besar-besar itu pun bertasbih bersimpuh sujud di hadapan Allah sebaik-baik pencipta Lalu kenapa banyak manusia yang lahir ke dunia Dalam keadaan cacat Ma asaba min musibatin fil ardi Segala musibah yang terjadi di bumi Wala fi anfusikum yang ada dalam dirimu Hilang telingamu sebelah Lumpuh kakimu Engkau cacat sakit Illa fi kitabin min qabli adnam ra'aha Sudah tertulis di lawin mahfuz Sebelum kau lahir ke atas dunia Makanya ketika datang dia sabar. Kenapa? Tidak ada makam yang paling tertinggi daripada ridha. Ridha. Ridha menerima ketetapan Allah. Orang yang tidak ridha tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak syukur dia senantiasa kubur. Kurang, kurang, kurang, kurang. Makanya share gambar orang yang cacat tapi tetap datang salat berjamaah. Tiba-tiba saya salat di Masjid Ar-Ruhul Jadid di masjid macam-macam banyak masjid menengok makanya di antara yang meluluhkan hati kita adalah ketika ada orang dengan segala kekurangannya itu sebenarnya ingin menegur hai Abdul Somad ini makhluk lahir dalam keadaan kurang tapi syukurnya lebih engkau berlebih tapi syukurmu kurang ini manusia kurang tapi syukurnya lebih engkau kasih lebih kenapa tak bersyukur Dia diciptakan Allah dalam keadaan kekurangan, kurang akalnya. Tapi nanti kita yang menghadap Allah, dia adalah tamu Allah. Orang-orang yang cacat itu adalah tamu-tamu Allah. Kalau tamu bagaimana dipersiapkan? Ada tempat khusus tamu. Cobalah tengok. Parkir khusus tamu. Ruang hotel khusus tamu. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Jangan-jangan mereka jauh lebih mulia daripada kita. Kita yang gelisah, dia tak gelisah sama sekali. Makanya ada pepatah Melayu, apa kata pepatah Melayu? Bomban yang gatal. Bomban yang miang. Saya ketika dikata orang Melayu bomban yang miang, apa arti bomban yang miang? Pak Ustaz, ada pokok kayu tumbuh di tepi sungai, namanya bomban. Bomban ini tak ada miangnya. Yang ada bermiang itu adalah buluh. Buluh yang punya miang, bomban yang gatal. Nah, itu kalau ada darah Melayunya paham itu. Saya bingung orang Nasrani kalau dengan mereka menye, uh, mereka tidak menyembah patung Isa tapi menyembah Allah. Orang Nasrani kalau ditanya mereka tidak menyembah Isa tapi mereka menyembah Allah. Kemudian mereka katakan kalian umat Islam kok menyembah Ka'bah? Kenapa kalian menyembah Lata? Kenapa kalian menyembah Uzza? Kenapa kalian menyembah Kubal? Kenapa kalian menyembah Lata Uzza? Turun ayat menceritakan jawaban orang kafir. Apa kata mereka? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallah. Kami menyembah Allah. Tapi kami menjadikan Lata Uzza Manat Kubal Jibti Tawud sebagai perantara. Kami menyembah Allah. Kata Uzza ini sebagai perantara saja. Nah, Bapak Ibu waktu pergi ke Mekah, apakah ada orang mengatakan saya tidak nyembah Ka'bah, saya nyembah Allah. Ka'bah ini sebagai perantara saja. Tidak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Itu sujud ke Ka'bah. Ka'bah itu sebagai tiang panjang penentu arah kiblat. Kiblat dunia ini Ka'bah. Salat menghadap sutroh. Sutroh itu apa? Tombak yang ditancapkan di depan di tempat sujud letakkan sutra apakah kita katakan dia nyembah sutra tidak karena tak ada orang minta ke sutra tapi dia minta ke situ ditengoknya patung Santa Maria oh Santa Maria oh Yesus Kristus oh Siddhartha Gautama dia minta ke situ minta ke situ jadi jangan samakan antara orang Islam yang sujud ke sutra sujud ke tiang bagus sholat sunat di belakang tiang Makanya Ustaz Somad tadi sujud ke tepi dinding supaya apa? Supaya antara kita dengan itu tak ada orang lalu. Kita kalau kita sholat tidak ada, tapi hukumnya sunat muakat bukan wajib. Tapi saya tak nyemah dinding. Ada tadi saya usap-usap dinding, oh dinding tolong kau kabulkan doa. Tak ada. Tapi mereka memang minta di situ. Akhirnya dibawalah gelas, ditampunglah air, menetes air dari kaki Yesus Kristus di India. Tiba-tiba keluar air dari kakinya Diminum sehat Diusapkan ke kepala orang sakit sembuh Ada peneliti dari India Diteliti rupanya ada WC itu tersumbek di atas Pocong pipanya Masuk ke patuk, Itu yang menetes Itu lain diminum Dia minta ke situ Kita tak ada pernah minta ke Kaabah kita minta kepada Allah SWT itu Pak Ustaz kami tengok dia itu orang jahil jangan orang jahil dijadikan dalil agama bedakan antara Islam dengan perbuatan orang Islam apakah kalau kita sholat di Masjid An-Nur pulang sholat sendal kita hilang lalu kita katakan ah Ustaz di An-Nur menganjurkan nyuri sendal bedakan antara orang Islam dengan perbuatan orang Islam bukankah menabung di bank syariah juga riba kan bang bank syariah di bawah BI dalam banyak hal kesempatan untuk mengatakan menuju bank syariah berapa kali saya katakan menuju bank syariah kapan baru kita bisa punya bank syariah original murni tanpa campuran kalau orang Islam semua mengembangkan syariah sekarang baru 7% mas bro serius seandainya kita bisa dibalik yang konvensional 7%, yang syariah 93 bisa murni syariah. Mana buktinya? Dubai, Islamic Bank Dubai bisa murni syariah. Jadi ini menuju syariah. Ustaz udah di mana? Udah di jalan. Di mana? Menuju tempat acara akad nikah. Belum sampai, tapi menuju. Siapa yang akan menyampaikannya? Orang Islam. Jangan bunuh bang syariah. Ini orang Islam sendiri yang membunuh Bang Syariah. sama aja Bang Syariah itu. Paling-paling akadnya aja beda. Yang ini pakai bismillah, yang ini pakai selamat pagi, yang ini pakai assalamualaikum, yang ini pegawainya pakai jilbab, yang ini pakai romini. Ini orang membunuh. Maka buatkan khusus kajian bank Islam. Islamic bank. Banyak pakar-pakar kita. Dalam banyak kesempatan, Ustaz sering menyampaikan kita mati berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak boleh ragu-ragu menjalankannya. Kalau ragu berarti rusak iman kita. Akan tetapi, kenapa pada ulama tidak menjalankan hukum Allah di negeri ini? Terlebih lagi masalah Ahok. Ulama kan tidak punya kekuasaan. Mana kekuasaan? Yang tidak boleh itu orang punya kuasa, lalu dia melaksanakan kekuasaannya. Kuasa tak ada. Kuasa itu sudah lama dicopot. Sejak kapan kuasa dicopot? Pertama, kerajaan Syekh Sri Indrapura berdasarkan Islam turun menjadi 75 persen. Oke, dibuang. Pancasila, sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Seandainya sila itu masih ada sekarang, kita bisa terapkan hukum potong tangan di Riau. Payung hukumnya ada, mana payungnya? Sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, orang timur menawar, kami tak mau. Nanti kalau sila ini ada kami takut, kami takut. Dia takut potong atas sama potong bawah, potong atas zakat, potong bawah sunat. Turun ke Tuhan yang maha esa. Kita tak punya kuasa. Jadi kalau dikatakan ulama tak, kenapa ulama tak menegakkan? Tak ada kuasa. Tapi kalau dia punya kekuasaan, naik pemimpin yang dekat dengan ulama, bisa naik kekuasaan. Salahuddin Al-Ayubi yang menghancurkan Syiah Fatimiyah, berubahnya Syiah di Mesir menjadi ahlu sunnah. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayubi. Oh kalau gitu ulama tak ada peran. Jangan lupa mas, Salahuddin al ayubi menjadi raja berkuasa, bacaannya apa? Salahuddin al ayubi menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Jadi kalau ada orang menyindir Al-Ghazali, apa itu Imam Al-Ghazali? Tak peduli kepada perang salib. Dia sibuk menulis masalah hati, masalah ikhlas, masalah ridha. Mana kontribusi Al-Ghazali mengusir perang salib? Nanti baca baik-baik, Siapa yang mengalahkan perang salib? Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi itu kenapa bangkit semangatnya? Karena baca buku. Buku siapa yang dia baca? Buku Iya. Iya siapa yang nulis? Al-Ghazali. Ulama berbuat tak langsung. Jangan menghukum itu. Saya mau warnanya berubah langsung. Ambil kunyit, ambil kapur oles. Dia yang berbuat. Tidak. Tak seperti itu. Berapa banyak pemikir ulama. Erdogan. Erdogan itu siapa? Penguasa. Kenapa dia bisa kuat? Ulama. Siapa guru Erdogan? Ulama-ulama besar. Tengok foto-foto Erdogan dengan ulama-ulama besar. Ketika kita tidak mau menjalankan hukum Allah, kafir, fasik, zalim, munafik, ya. Wa man lam yakum bima Allah fa ulai kaumul kafirun. Wa man lam yakum bima Allah fa ulai kaumul fasiqun. Wa man lam yakum bima Allah fa ulai kaumul zalimun. Kalau gitu Ustaz kafir, fasik, zalim. Tidak. Karena saya tak punya puasa, tapi saya menyampaikan di lokal di kelas. Saya sampaikan kepada jamaah. Saya sampaikan lewat khutbah Jumat. falyughayyirhu biyadihi dengan tangan, wabilisani dengan lidah. Yang zalim, kafir, fasik adalah orang yang mengiyakan penguasa yang zalim. Orang yang tidak menyampaikan kebenaran, orang yang mulutnya diam saja, nah, itu yang kafir fasik zalim. Adapun yang menyampaikan, dia tak kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum tentang hak waris? Apa solusinya apabila pihak ahli waris perempuan tidak menerima hak warisnya yang setengah dari hak waris laki-laki dan ingin dibagi rata? Pilih antara tiga, kafir, fasik, zalim. Pertanyaan ini di sini jawabannya. Connect. Kafir, fasik, zalim. Ibu-ibu, perempuan, anak-anakku perempuan, saudariku perempuan yang tidak menerima hukum Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun. Syukran. Waladun salihun. Ya Boleh dibagi rata Pak Ustaz? Boleh kalau cukup tiga syarat. Semua sudah akil balik Semua tahu jatahnya berapa Dan bagi yang jatahnya berlebih dianggapnya sebagai sumbangan Boleh Berkumpul empat adik-beradik Dua laki-laki, dua perempuan Bang, kita bagi rata aja ya bang Boleh Syaratnya semua sudah akil balik Semua tahu jatahnya berapa Dan semua ikhlas Menerima kelebihan Ustaz saya seorang ikhwan yang belum menikah saya mau nikah tapi nggak mau pacaran. Kasih saya nasihat Ustaz. Usaha, jangan bilang Allah kalau jodoh nggak akan kemana. Iya kalau anak gadis yang datang. Nah, jadi bagaimana usahanya? Usaha dengan keluarga, dengan kawan, dengan imam masjid, dengan ustaz. Ada jamaah ustaz ini tolong pinangkan saya Pak Ustaz. Nah, dengan Ustaz Mustafa Umar. Ustaz Mustafa itu kan banyak jamaah. Ustaz Somad saya tak ada jamaah. Saya jamaah saya laki-laki semua. <laughs> Jadi pinangkan Ustaz. Tapi kalau orangnya sudah ada, saya tak punya keluarga Pak Ustaz hidup sebatang kara. Nanti kita cari waktu yang tepat. Saya meminangkan datang. Kita pinangkan suaranya. Saya seorang PNS dan untuk tambahan saya berusaha ekspor impor. Bagus barang-barang harian. Saya jual kepada masyarakat dengan sangat murah sekali sehingga masyarakat sangat terbantu. Mungkin barang-barang tersebut masuk kalau yang sedang tak sesuai dengan aturan masuk apa haknya Ustaz? Sementara masyarakat sangat terbantu sekali. Barang-barang harga murah sekali daripada yang dijual di toko-toko Cina. Masuk ke Indonesia sedang tidak sesuai dengan aturan masuk. Mungkin maksudnya tidak lewat eh, cukai, tidak lewat pajak. Kalau asli dimanfaatkan sumber daya kita ini, kita tak perlu pajak. Saudi Arabia dengan minyaknya yang sebegitu tak perlu pajak kita dengan minyak yang banyak, dengan emas, batu bara, perak. Berapa banyak itu? Itu seandainya dibalikkan Freeport itu. Ini melimpah ruah, kaya raya. Seandainya minyak Riau ini, jangankan 100%, oke okay, 50% dibawa ke pusat, tinggalkan 50 ke sini. Itu tak ada lagi jalan Riau ini yang berlobang. Jangankan berlobang, yang aspal pun tak ada, keramik semua, terpleset-pleset tidak ada ini masalah pajak ini kesalahan memanage negara sampai hutangnya besar sekali banyak menimpa uang Jadi lakukan terus, tak masalah. Karena sumber daya alam kita ini gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanam sagu sagu terbesar di dunia orang sibuk nanam sagu di Eropa di Amerika tak tumbuh-tumbuh kita sagu ditengok aja tumbuh jangan kita ditanam tinggal dimanfaatkan Ustaz saya mau bertanya apa obat penyakit saya ini Ustaz Saya selalu merasa cemas, gelisah, takut Ini bisikan setan Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya Kadang-kadang saya mau putus asa makan tidak tahu Ustaz tolong ini diganggu setan Rukyah sendiri Rukyah sendiri Bismillahirrahmanirrahim Baca Al-Fatihah Pangkal surat Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha qayyum ujung al-baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ard kul tiga kali kul falak kul bin nas tiup ke telapak tangan usap ke wajah ke kepala ke diambil daun bidara tumbuk halus tujuh helai tumbuk halus masukkan ke dalam air dimandikan dibacakan ditiupkan ke air sendiri sendiri dulu hilang alhamdulillah tak juga hilang pergi ruqyah ke rumah sakit Zainab di bawah itu ada eh, rukyah rumah sakit Zainab rumah sakit ibu dan anak ingat ibu ingat anak ingat Zainab Masjid Al Falah di bawah ada tempat rukyah ada tang jumpai Ustaz Saiful ujung teleponnya 119 emergensi 911 kalau diganggu 119 saya pernah bernazar kalau dimutasi Kampung akan puasa tiga hari, namun saya tak dimutasi. Apakah nazar saya tersebut gimana? Ya tak dimutasi, ya tidak. Saya pernah bernazar kalau dimutasi ke kampung akan puasa tiga hari. Betul-betul. Namun saya tidak dimutasi. Nazar itu berlaku menjadi wajib. Nazar merubah sunat menjadi wajib. Puasa itu sunat menjadi wajib kalau terkabul nazarnya. Kalau tidak, maka tidak terlaksana. Nanti kalau terkabul baru laksanakan. Saya pinjam uang sama teman, namun pengembaliannya tidak lancar. Kata teman, kalau utang tidak dibayar, maka tiap hari saya mendapat pahala sedekah tiap hari uh, utang dipinjamkan. Apakah itu hadis? Tidak hadis. Itu dia nakut-nakuti aja biar cepat. Tapi saya anjurkan secepat-cepatnya, Pak. Utang kita ada ampun. Jangan matlul ghani, mutlul ghani, matlul ghina, kufur. Orang yang mengulur-ulur utang padahal mampu itu bisa jadi kafir. Matlul ghina kufur. Orang yang mengulur-ulur hutang sampai dia mampu itu bisa kafir. Mimpi buruk haram diceritakan. Kalau mimpi baik boleh diceritakan. Tolong jelaskan kau Mimpi itu tiga. Yang pertama dari malaikat, yang kedua dari setan, yang tiga proses tidur yang tak selesai. Proses berpikir tadi siang tak selesai, terbawa di waktu malam. Makanya sebelum tidur itu berwuduk. habis berwuduk salat witir. Kalau mau witirnya nanti malam sebelum tidur salat sunat wuduk atau salat sunat taubat atau salat sunat hajat. Habis itu tidur supaya tak diganggu macam-macam. Sebelum tidur baca kul Allah, kul bil falaq, kul binas, ayat kursi, tiupkan kedua tangan, usapkan wajah ke kepala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa kalau seandainya dalam tidur itu ada mimpi yang macam-macam menakutkan, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samin alim minasyaitonirrajim. A'udzubi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Namanya nafasa. Nafasa yang fuzu meniup dengan ada sedikit air liur. Bukan meludah. Saya baca di buku. Meludah ke sebelah kiri. Meludah tu. Bukan meludah. Itu meludah sebelah kiri. Pada saat zikir bersama, setelah sholat imam berzikir membaca subhanallah 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, Alhamdulillah. Subhanallah al-azim wa bihamdihi la iman, Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin ala kulli hal wa ala kulli hal. Apakah ada hadisnya Pak Ustaz? Hadis khusus tak ada. Hadis umum ada. Mana hadisnya? Sikit-sikit mana hadisnya? Mana hadisnya? Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi? Itu doa tak pernah kuajarkan. Kenapa kalian buat-buat doa itu? Siapa yang buat? Datang satu sahabat gentleman. Anak, saya yang baca itu ya Rasulullah. Alhamdulillah hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Apa kata Nabi? Ra'aitu bin wa salasuna malakan yabtazirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba dari langit ingin mencatat doa yang kau baca. Lihat komentar Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini. Apa kata dia? Wa bihada berdasarkan hadis ini jawazu ihdasi zikri ghairil ma'zur ma lam yukhaliful ma'zur boleh membuat zikir yang tidak masuk selama tidak bertentangan dengan yang masuk. Boleh membuat zikir yang tidak masuk tidak maksud maksudnya tidak ada dalam hadis dibuat-buat selama tidak bertentangan. Nah, ini bertentangan apa tidak? Subhanallah wa bihamdihi dari man qaiman abada. Tak ada bertentangan. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli hal. Tak ada bertentangan. Sedangkan di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat. Buka kitab eh, Fathul Bari Syarah Sahih Al Bukhari. Bagaimana hukumnya menggunakan dana CSA, CSR, perusahaan rokok atau perusahaan minuman keras untuk biaya event. Yang asalnya haram, hasilnya haram. Khusus untuk khamar, khamar sepakat haram. Adapun rokok ikhtilaf, sebagian makruh. Yang untuk khamar haram. Kalau sudah sepakat haram, hasilnya haram. Nah Rasulullah sama nil kalbi, hasil jual anjing Arab. Mahril bali, hasil prostitusi Arab. Hulwanul kahin, hasil dukun Arab. Anjing, prostitusi, dukun Arab. Dikiaskan kepada ini, maka yang usahanya Arab, hasilnya Arab. Arab, Arab, Arab. Ustaz, bagaimana hukum poligami dalam Islam? Bagaimana kalau ada perempuan yang menolak hukum poligami? Bagaimana kalau belum menikah sudah belajar tentang poligami? Bab satu aja dulu nikah dulu ya, nah, nanti sudah nikah baru kita poligami poligami itu adalah emergency door pintu emergency ladies and gentlemen all our passenger semua penumpang pintu kita ada sebelah kanan naik turun di sebelah kanan tapi kalau pesawat ini meletup pesawat ini masuk jurang maka bukalah pintu sebelah kiri Nah, jadi kalau pesawat bapak mau meletup, bukalah pintu sebelah kiri emergency door. Selama pesawat itu tak meletup-meletup, istiqomalah pada bab satu. Ini nampaknya pesawatnya belum ada yang meletup, maka pintu satu saja. Nah, sudah pintu dua, emergency door. Perempuan menolak atau tidak menolak itu hak dia. Laki-laki ada haknya namanya talak, menceraikan. Perempuan ada namanya huluk. Tidak talak, tidak huluk, tengah hakim punya, namanya fasah. Hakim berhak memfasah. Sedangkan ini talak. Laki-laki mentolak, perempuan huluk. saya tak tahan Pak Ustaz. Dia tak adil, dia curang, dia khianat. Kalau ke sana lembut cakapnya, ya sudah makan, sudah makan, udah makan. Tak tahan saya Pak Ustaz. Memang duit cukup, tapi hati saya tak tahan. Kulu. Kulu itu apa? Menuntut ke pengadilan. Nanti dikabulkan atau tak dikabulkan hakim berpikir. Ditengok hakim menderita. Meleleh dalam mata hakim baca. Sudah stop, stop. Aku tak tahan dengan pikiran hakim. Ya tu. Tapi kalau yang harus kalau dia adil, dia baik, dia sopan. Kalau dia zalim, dia aniaya, ibu menuntut. Jangankan yang aras, dia listrik pun tak wajib. Bagaimana cara membaca doa yang terdapat dalam hadis? Apakah harus menggunakan ilmu tajwid? Ilmu tajwid berlaku pada Quran. Adapun pada yang bukan Quran, kawan saya ingat betul kami. Itu kan ucapannya ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Jadi waktu kami pelatihan mau ke Mesir disebutnya ahlam wasahla. Nun mati tanwin bertemu dengan waw dibaca ahlam wasan. Ketawalah dosen kami yang mengajar. Itu tak perlu kita jui Sampai hari ini dia sudah doktor sekarang. Dan jadi pegawai tinggi di salah satu provinsi. Nah, Itu kalau saya sedang jumpa atau sms atau WhatsApp setiap saya buat ahlau Bagaimana maksud sebab tergesa-gesa? Al-ajalatu ajalat minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa dalam sholat. Tergesa-gesa saat duduk. Tergesa-gesa kecicilan. Tak tentu arah sampai kunci ketinggalan itu, tinggal ini, tinggal itu, tinggal. Nah, itu. Maka tenang. Fokus. Pikirkan. Sadar. Melangkah dengan penuh kesadaran. Sebetulnya teori meditasi itu kan kesadaran. Orang meditasi itu pejamkan mata, pegang, amati nafas keluar dan nafas masuk. Usah. Sebetulnya dia sedang mengajarkan kesadaran. Orang Islam tidak perlu begitu macam mata sadar. Kita sadar terus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita sadar. Saat makan sadar. Allah barik lana fima razaqtana qina Saat masuk WC sadar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saat mau tidur sadar. Bismika Allahumma ahyawa. Waktu tidur, waktu tidur tak sadar. Kalau sadar waktu tidur, tak tidur namanya. Kita dituntut untuk sadar dalam semua perbuatan kita. Sadar. Di saat kita tak sadar, disitulah setan masuk. Coba tanya orang yang tabrakan, gimana perasaan kamu itu tak sadar, muncul mimpi. Dia harus disadar, sadar. Saya memberi handphone kepada kakak saya. Apakah saya mendapatkan dosa bila handphone itu digunakannya untuk yang tidak-tidak? Tengok dulu sifat dia sebelum dikasih. Kalau ini orangnya sifatnya tidak-tidak, kita kasih alat, berarti kita sedang membuka pintu yang tidak-tidak Selama ini orangnya baik, sopan, pengajian. Kalau saya kasih ini, insya Allah dia akan baca Quran. Insya Allah dia akan tengok pengajian Ustadz di Youtube. Kasih, tak masalah. Bahwa kemudian dia melenceng. Wala taziru waziratu ukhra. Orang tidak memikul beban dosa orang lain. Ibu belikan laptop untuk anak, Janji di awal ini untuk belajar. Jadi ya, kasih Allah Ta'ala akal sehat, dikasih telinga, dikasih mata, dikasih hati. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Jadi nasihat tak putus. Kontrol tetap. Tapi kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat Ustaz. Saya tak bekerja lagi karena tak sesuai dengan hati nurani saya dan kondisi sekarang. Saya minta untuk mengajar mengaji Al-Quran. Mereka bertanya berapa harus dibayar. Saya takut mengatakan jumlah, takut tidak ikhlas, tapi keluarga saya perlu kebutuhan. Alhamdulillah selama mengajar Al-Quran mereka merasa puas anak-anaknya pandai. Kadang tak sesuai rasanya. Usaha saya mengajar dibandingkan, dikatakan terus. Zaman Nabi guru mengaji itu siapa yang bayar? Baitul Mal, imam, khotib, guru mengaji itu dibayar dari baitul mal untuk tempat solat baitullah ni baitullah untuk tempat harta baitul mal dua-dua mesti dibangun kalau bangun mesti bangun baitul mal baitul mal itu isinya apa tujuh zakat wakaf infak sedekah wasiat hibah ghanimah harta rampasan perang itulah dipakai untuk menggaji imam menggaji imam Masjidil Haram di Madinah Syekh Sumut Sulaim Syekh Rahman Sudais Syekh Huzaifi di Madinah digaji dari mana Baitul Mal zakat wakaf infak sedekah wasiat boleh dia terima Mestinya guru-guru mengaji ini di Kabupaten Siak, guru mengaji diberi insentif dari bupati. Di beberapa kabupaten lain yang peduli kepada Islam itu diberi insentif. Dari mana? APBD ada dasar hukumnya di dalam Islam. Ya, APBD mesti menanggung itu. Minyak kita yang rumah ripah, loh jenami, tongkat dan batu jadi tanaman di atas minyak, di bawah minyak. Itu mestinya untuk kemakmuran Islam. Sekarang guru-guru MDA mengajar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan mereka saja. Padahal inilah ujung tombak mempertahankan Islam. Selama hidup saya berbuat baik kepada ibu saya, tapi tiga tahun terakhir ibu saya menceritakan yang tidak tidak kepada masyarakat, sehingga masyarakat membenci saya. Saya mengatakan ibu tapi ibu kalian mendengarkan lawan hati saya. Ibu perempuan, laki-laki kalau sudah tua itu cakapnya tak bisa lagi dipegang. Kalau sudah umur 60, 70 jaga-jaga aja lah. Sementara malaikat mau datang. Tak usah peduli kan. Tetangga, kawan, sahabat jangan dengarkan cakap. Pokoknya jaga-jaga aja. Jangan dicaci maki, jangan dilawan. Yang punya pertanyaan jangan dilawan. Diam, diam, diam, diam belikan bajunya kalau ada duit, belikan makanan kesukaannya, senangkan hatinya, bawa jalan-jalan, senangkan. Nanti setelah dia meninggal dunia tak ada penyesalan. Jangan menangis. Jangan menangis, merauk, meratap karena menyesal tak sempat membahagiakan orang tua. Yang orang tuanya sampai tua, itulah kenapa balasan berbakti orang tua surga. Kenapa? Beratnya luar biasa. Pak Ustaz, sudah saya masakkan nasi untuk mak, eh dia pergi ke tetangga. Anakku itu parah betul, tak dipedulikan yang sudah saya belikan baju baru, dipakainya baju sobek. Pergi ke tetangga, tengok baju ku sobek tadi belikan anak. Menangis saya Pak Ustaz. Apa sikap saya Pak Ustaz? Orang tua Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang berdosa. Saya SMS dengan 10 kata. Orang tua Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang berdosa. Jadi gimana? Simpan aja lah sampai dia hilang sendiri. Setelah Utsman bin Affan wafat, siapa yang sajakah yang terjadi perselisihan besar antara sahabat Rasulullah sehingga menyebabkan peperangan? Peperangan tidak ada terjadi antara sahabat-sahabat Rasulullah. Peperangan terjadi antara orang munafik, orang fanatik karena miskomunikasi. Sedangkan zaman sekarang yang ada telepon, ada internet, ada telekonferen, orang istilah. Apalagi zaman itu tak ada alat yang jauh antara Irak negeri Syam, Kupah, perjalanan satu bulan, muncul isu-isu berperang antara pengikut-pengikutnya. Yang satu mengatakan jangan angkat Ali bin Abi Thalib. Orang Makkah mengatakan angkat Ali. Setelah Utsman meninggal angkat Ali, tapi Muawiyah nun jauh di sana. Muawiyah gubernur Damaskus, Suriah, negeri Syam. Jangan angkat dulu Ali Karena menurut saya selesaikan dulu konflik kemajian Usman Setelah tertangkap pembunuh Usman baru baca sejarah baik-baik. Jangan baca web Syiah. Syiah memfitnah yang tidak-tidak. Ashabi kata Nabi SAW, sahabat-sahabat, lata subuh ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabat. Makanya kata Al-Habib dari Yaman, Tarim, Hadramaut, Habib Umar bin Hafiz, juru bicara Ahlul Bait. Mazhab yang mencaci maki sahabat Nabi, mazhab syaitan. Syaitan. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Ustaz saya tak. Salah satu ciri mazhab yang bukan ahlu sunnah mencaci maki sahabat Nabi. Kenapa imam imam mazhab tidak pakai hadis Bukhari dan Muslim? Kenapa imam mazhab tidak pakai hadis Bukhari dan Muslim? Imam mazhabnya sopo mas. Imam paling tua Hanafi. Hanafi meninggal tahun 150. Tak ada papan tulis. Kalau di lokal saya tuliskan. Imam Hanafi meninggal 150. Imam Bukhari meninggal 256. Mohon maaf, ini pertanyaannya pasti kopi. Tapi seandainya orang nanya langsung. Imam Hanafi 150, Imam Bukhari 256, 100 tahun sesudah Imam Hanafi meninggal baru muncul Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Hanafi pakai hadis Bukhari, Kalau tak nangkap makan lontong dulu. Nah, Imam Maliki. Imam Maliki tinggal kapan? 179. Imam Bukhari 256. Imam Muslim 261. 179 mau ketemu dengan 256. Tak nyambung. Oke, okay, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i 204. Imam Bukhari 256. Jarak mereka tak ketemu Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai ke Mesir, Imam Syafi'i sudah meninggal. Imam Bukhari sampai ke Mesir, sampai habis dia umroh, haji, dia pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir Imam Syafi'i sudah meninggal. Terakhir Imam Hanbali Imam Hambali di Baghdad meninggal kapan? 241. Imam Hambali punya murid, namanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari murid dia. Imam Bukhari itu murid dia. Jadi kalau ada orang ngomong, saya tidak mau ikut Syafi'i. Kenapa? Karena saya lebih pada Bukhari. Imam Bukhari punya guru. Gurunya siapa? Imam Hambali. Imam Hambali punya guru. Siapa nama gurunya? Syafi'i. Pelajari hebat. Kenali tahun lahir. Saya tidak mau ikut imam-imam ini. Saya maunya ikut imam Al-Bani. Al-Bani kapan meninggal? 1999. Baru beberapa tahun kemarin belakangan. Ah, inilah pentingnya kita mengetahui tahun kelahiran para imam. Apa niat ketika salat malam qiyamul lail? Usolli sunnatat tahajjud rakaatain lillahi. Saya tidak tahajud Pak Ustaz. Karena katanya kalau tidur dulu baru tahajud, kalau tak tidur dulu namanya qiyamul lail. Salat sunat kia mulai. Saya tak bisa pakai usoli. Niat itu tidak pakai usoli, tidak pakai bahasa. Di dalam hati saya mau salat sunat dua rakaat kia lain karena Allah Taala. Allahu Akbar. Apakah salat witir sebelum tidur sama dengan qiyamul lail? Qiyam tegak, lail malam. Umum. Isinya apa? Baca Quran, muhasabah, zikir, salat. Sholat apapun namanya malam itu qiyamul lain. Sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih. Kiam tegak. Lain malam. Tegak di waktu malam. Yang lain tumbang semua. Dia tegak. Itu namanya qiyamul lain. Kenapa Imam Mazhab ini Bagaimana pendapat Ustaz tentang syiah? Video berserak-serak Eh, www.somatmaupunblogspot Sudah saya tuliskan fatuan tersebut Apa kisah berapa ulama pernah bertemu Rasulullah dalam keadaan sadar Padahal Rasulullah SAW sudah wafat Bagaimana pendapat Ustaz? Man ra'ani fil manami Faqat ra'ani Fa'innaku la yatamathalu Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya Maka sesungguhnya dia melihat aku Karena setan tak bisa menyerupai aku Kalau ada ulama Si'ah oh, terpercaya, aman, tak mungkin berdusta, mengaku melihat Nabi. Saya percaya percaya aja, karena saya tak mau suuzon. Masalah dia bohong dusta dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Titik habis. Boleh jadi dia melihat. Wallahu a'lam Kebenaran tidaknya. Kenapa membaca surat Al-Ikhlas satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran? Hadis riwayat Ahmad bin Hambal di mana kronologis ceritanya? Ada seorang sahabat Nabi sholat dari isya sampai subuh. Dari isya sampai subuh. Itu dalil bahwa salat malam tidak yang tidak tidur dulu sah. Karena dia dari isya sampai tidur subuh, tak ada tidur. Ayatnya kul Allah terus. Wal maghdubi alaihim amin. Kul wallahu ahad. Wal maghdubi amin. Kul wallahu Kul kul kul kul kul kul kul kul kul. Dilaporkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini ada seorang sahabat salat dari isya sampai subuh ayatnya kul kul wallah terus." Ini tak pernah dibuat Nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti ini bid'ah. Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan ini bid'ah masuk neraka jahanam? Apa kata Nabi? inna hala ta'dilu al Quran. Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini yang ngomong Nabi, bukan Abdul Somad. Ini makin memperkuatkan bapak ibu yang selama ini ayatnya kul kul kul kul. Kenapa sepertiga Quran? Karena isi Al-Quran adalah tauhid dan isi kul wallah itu adalah tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mohon jelaskan sejarah kenapa sholat zuhur dan asar tidak dikuatkan suaranya. Tidak ada nabi menyebut, tidak ada sahabat menyebut, kalaupun ada ulama menyebut, paling-paling jawabannya sampai setakat ini. Siang itu kan ribut. Siang itu ribut suara, maka ribut itu dilawan dengan sunyi. Kalau malam itu sunyi Walaili idha saja Malam penuh dengan kesunyian Karena sudah tertutup Maka kesunyian itu dilawan dengan kuat Bismillahirrahmanirrahim Tapi jawaban ini pun Kalau dilanjutkan terbantahkan juga Kalau siang sunyi Siang ramai Dilawan dengan sunyi ya, Solat Jumat kenapa bunyi? Nah, maka yang model-model begini ada ulama yang berusaha menjawab, tapi jawabannya tidak dari Nabi. Kalau dia minta jawaban dari Nabi, Nabi tidak pernah ngomong itu. Nah, itulah jawaban para ulama. Apa wanita yang pertama masuk surga setelah Nabi Pak Ustaz? Perempuan yang pertama masuk surga ketika Nabi masuk surga dilihatnya ke belakang. Perempuan. Kata Nabi kepada mereka ini perempuan ini siapa? Perempuan yang menjaga anak yatim. Ibu yang suaminya meninggal. Dia jaga anak itu sampai sarjana, sampai berhasil menjadi orang. Ibu masuk. Setelah naik dia langsung ibu masuk. VVIP. Ha. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah nikah lalu minta cerai sama suami. Janda <laughs> yang sudah sempat menikah, jaga saja baik anak-anak itu. Insya Allah, Allah tetap menjaga. Beliau perempuan ini adalah salah satu wakil yang lain menyusul sama dengan dia. Bagaimana dengan Ustaz? yang mencibir bahkan mengharapkan aksi 21 kemarin. Aksi 21. Aksi 21, 212 itu adalah pertemuannya oh, para setan-setan. Oh saya kalau tak salah ada yang kirimkan videonya ke saya kemarin. Bapak Ibu yang sudah nonton supaya dibuang. Itu menimbulkan fitnah. Ustaz nyuruh buang, Ustaz sendiri nyimpan. Saya simpan untuk dalil bukti saja. Kalau ada orang memfitnah-fitnah, ini tak betul, ada buktinya. Itu adalah Oh, ketemuan setan setan semuanya ayo mati sama bersatu tentang apa tentang ini bersatu tentang perayaan bersatu tentang ini bersatu ya bersatu yang sifatnya apa bukan yang untuk kekal selamanya tapi nisbi persatuannya cuma untuk satu masalah itu aja kemudian setelah itu berantem mereka ini tidak? Ya? Namanya persatuan kebun binatang, itu namanya. Persatuan Kebun Binatang. Ributnya kepada umat Islam, dia akan mati sendiri. Lambat laun dia akan mati sendiri, orang tak akan mendengarkan. Betul kata Syekh Hasan As-Saqaf, satantahi binihanatin nafs. Ini mazhab akan berakhir dengan berakhirnya minyak mentah. Kalau minyak mentah sudah berakhir dia akan padam sendiri. Dia ngomong bukan saya. Apa hubungan minyak mentah? Dana besar-besaran datang dari IT, IT namanya Ikhya Turas dari Kuwait. Dana itu, bus. Kawan saya pulang umroh. Sejak isu 11 September tidak bisa dikirim duit pakai bank. Takut isu teroris. Kawan saya pulang umroh langsung kawan saya membawa pakai uh, pakai kresek duit itu dibawa. Bebal-bal duit itu. Memecah belah umat. Nauzubillah. Apa hukum menyembelih? Oh, belum lagi, belum sampai. Panjang-panjang lagi ceritanya. Apa hukumnya kita menggadaikan barang perhiasan, uangnya untuk menebus semua. Gadai kalau tak pakai bunga boleh, tapi kalau ada unsur riba haram. Masalah hasilnya untuk menebus dia tak salah. Bagaimana dengan makmum yang berada di sop belakang kena masbuk? Setelah sholat selesai dan orang yang berada di sop depannya pergi, makmum yang belakang tadi berjalan menuju sop depan, Padahal dia sedang sholat, dia berjalan mau mencari sutroh. Sholat dia sini, tiba-tiba orang sudah bubar, dia berjalan ke depan, mau mencari sutroh. Apa itu sutroh? Dinding depan. Karena dia mewajibkan sutroh. Hukum sutroh itu sebenarnya apa? Menurut Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, sutroh itu hukumnya sunnah muakkad. Baca buku saya 77 tanya jawab sholat. Hukum sutroh sunnah kata Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Lalu dia sampai jalan ke depan untuk mencari sutra. Kenapa? Karena dia berpemahaman sutra itu wajib. Siapa yang berpendapat sutra wajib? Al-Albani. Dia belajar sholat dari kitab sifat sholat Nabi. Al-Albani mengatakan sutra wajib. Saya ikut pendapat ulama sutra tak wajib. Sunat. Saya pernah bersebelahan dengan makmum yang bacaan sholatnya sangat kuat mengganggu kekhusuan saya. Padahal sholat dalam keadaan sir, bagaimana dengan kebiasaan? Sholat itu hamsah, hamsah itu diagak-agak dengar suara kita sendiri. Ini kita berhadapan dengan dua kelompok, yang satu paling rendah sampai tak berbunyi sama sekali. Bergerak pun tidak boleh. Yang satu sampai bersuara kuat sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ambil jalan tengah. Yang jalan tengah mana? Hamsah. didengar telinga kita saja. Kalau ada orang mengucap sampai dengar telinga sawan sebelahnya ada dua kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Robak, apa hukumnya mengganggu orang makruh sampai kawan tertegang? Saya bagaimana dengan Ustaz yang mengatakan bahwa apabila ia kira setelah dewasa balik dianggap sebagai sedekah. Akikah merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Dia anggap sebagai sedekah. Akikah itu kan sedekah. Akikah itu sedekah. Akikah sedekah dalam bentuk lain bernama akikah. Dia tak ada salahnya dia sebut itu akikah sedekah. Apakah menyembeli ayam hewan lain harus menghadap kiblat? Tidak. Menghadap kiblat sunnah, tapi dia bukan rukun, bukan syarat. Siapa yang menghadap kiblat? Nabi. Nabi memotong hewan kurban, diparingkannya menghadap ke kiblat. Makanya ini ini ini sapi, ini ini dihadapkan ke ini, nah, dihadap ke kiblat. Sana kiblat. sisi kiri. Ini kepalanya ekor sisi kiri kambing tu yang jatuh menghadap kita. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Menghadap ke kita. Sunnah. Tapi tidak rukun tidak wajib. Kalau wajib berarti siapa yang memotong tak menghadap kiblat? Tidak sah. Ini bukan cerita sah tak sah, ini cerita afdal tak afdal. Menghadap kiblat bagus. Tahu tak? saya punya suami susah sekali dibangunkan sholat subuh. Alhamdulillah saya sudah berusaha mencontohkan amal baik di depannya untuk sholat tepat waktu ke masjid mengamalkan sholat sunat di depan. Uh, namun saya tetap susah untuk mengajak beribadah. Bagaimana kiat saya lagi untuk membuat dia berubah menjadi lebih baik? Karena ter, uh, untuk saya bagaimana kuma orang tua saya sudah beribadah seperti mengaji, mengajar berjamaah. Ya ayuhalladzina amanu wa yarab beriman Ku anfusakum jaga dirimu wa ahlikum keluargamu Ayat itu untuk laki-laki Hai kepala rumah tangga jaga istrimu jaga anak. Eh, ini terbalik sungsang. Istri itu pula yang membangunkan dia. Betuah beruntung itu laki-laki. Kalau dia tak tobat nasuha neraka jahanam tempat. Apa tak beruntung istri pula mengajar baca Quran lama. Sok aja aja baca aja. Maka ini orang mesti dinasihati keluarganya. Bapaknya, emaknya, abangnya, adiknya, pamannya. Semua tak ada Pak Maji sudah semua. Dia saja hidup sebatang kara. Diajak dia menengok jenazah, diajak dia menengok ruang ICU orang sakit, diajak dia. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Ibu bisa menyelamatkan dia, bukan kewajiban ibu. Ibu yang mestinya diselamatkannya. Tapi ibu yang sudah mengajak, Ayah dia Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, Bu, khairum min umurin ni'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Ustaz Abdul Somad ceramah, tidak ada orang dapat hidayah karena semuanya sudah dapat hidayah. Tapi ibu membawa orang yang tidur menjadi sholat. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah sholat. Ibu, satu orang jamaah ibu lebih mulia daripada para alim ulama. Kenapa? Nabi yang mengatakan, ayah di Allah bika rajulan wahid Satu orang dapat wilayah kanamu. Khairun min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Saya mendengar bahwa Nabi menunda sholat isya di ujung waktu. Bagaimana ceritanya Pak Sekali saja, jangan tiap malam. Nabi salat malam sampai tengah malam sampai orang sudah tidur. Lalu setelah itu ditanya sama sahabat, kenapa? Nabi mengatakan inilah waktu isya yang paling afdal. Laula an asyqa ala ummati kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartu bi ta'khiril isya. Kusuruh mereka menunda salat isya sampai bersatu dengan tahajud malam. Tapi itu bukan amalan harian Nabi. Nabi tetap sholat isya berjamaah bersama sahabat. Artinya, kalau sanggup bangun malam bergabung isya dengan tahajud, bagus. Tapi tetap sholat isya berjamaah. Jangan nanti gara-gara ini nanti malam kosong sholat isya. Tidak ada, tetap sholat isya. Nah, begitu ceritanya. Nabi hanya ingin menceritakan, begitulah rahmat Allah kepada kita. Seandainya dibuatnya waktu isya itu asli pada waktu malam, banyak kita yang tak sholat isya. Karena isya tajud, Allah sayang. Kalau kau mau isak gabung dengan tahajud, halal. Tapi kalau pahala solat berjamaah, isak bagus. Lo yang alam ulama filter antamatul subuh. Seandainya mereka tahu pahala solat isak dan subuh berjamaah, la atau muhabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saya pernah baca riwayat mengenai detik-detik meninggalnya Rasulullah. Ada percakapan antara Nabi dan Jibril. Apakah ini hadis sahih? Bagaimana kita bisa tahu perkataan Jibril padahal Nabi sedang sakratul maut? Tak ada. Hadis tentang Nabi sebelum meninggal ada beberapa riwayat. Pertama, ummati, ummati, sahih. Yang kedua, la'anallahu yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani waktu di pangkuan Aisyah. Kenapa? Karena mereka merubah kubur jadi masjid. Kubur Santo Thomas dirubah mereka menjadi gereja. Bukan sholat di masjid yang ada kubur di samping, di depan, di belakang. Bukan itu maksudnya. Ini kubur diratakan pakai bulldozer, dibuat masjid di atas. Sholat di masjid itu, itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Yang diperintah. Ah, itu yang ucapan Nabi Sahih tentang beberapa uh, detik menjelang kematian. Siapa itu Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ulama besar meninggal di Damaskus, makamnya di Damaskus Suriah. Di penjara, hidupnya lebih lama banyak di penjara. Kenapa sering dibilang Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-18 banyak mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, banyak mengutip pendapat Ibnu Taimiyah walaupun dia tidak bulat-bulat mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Yang mengaku Wahabi-Wahabi sekarang itu tidak semuanya mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membolehkan talqin mayat dikubur. Ibnu Taimiyah boleh talqin mayat dikubur. Wahabi melarang. Ibnu Taimiyah boleh baca Quran tu orang mati. Ada dalam majmu fatwa. Wahabi melarang Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Wattikhadul maulid. Wattikhaduhu mausiman. Nah, itu kata dia boleh dalam kitab Iqtidak Asratul Mustaqim. Sementara melarang. Nah, jadi banyak pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip, tapi banyak juga pendapat Ibnu Taimiyah yang ditolak. Pak Ustaz, apakah anak bisa membantu orang tuanya di akhirat walaupun orang tuanya tidak salat? Man taraka salata mutaammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Buka salat empat mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Bakar Al-Jazairi tegas keras bukan sekedar tak bisa ditolong di akhirat tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin tidak boleh disolatkan tidak boleh dimandikan tidak boleh dikafankan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin apalagi bisa ditolong orang tua orang tua yang tak solat ajak dia solat tentang menambah bacaan Rabbil Firli Amin Wa ilmadu bi alaihim walallah Sama dengan Alhamdulillah ala kulli halu wa ala kulli halu wa ni'matin Alhamdulillah Menambah bacaan Selama tidak bertentangan dengan ma'zur Selama tidak berbahasa Indonesia Maka tidak membatalkan sholat Rabbi Afir Ampunkan aku ya Allah Amin Boleh hukumnya ubah Apa alasannya ketika ada imam membaca surat Al-Fitrah Dengan basmalah jahat kan? tapi setelah Fatihah selesai dilanjutkan baca surat, si imam tak pakai basmalah. Apa dasarnya? Karena basmalah pada surat Ad-Duha itu basmalahnya bukan bagian dari surat. Bismillahirrahmanirrahim satu. Coba tengok. Bismillahirrahmanirrahim angka satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin angka dua. Tapi Ad-Duha enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada angka satu. Wadduha. Fungsi bismillah di situ bukan sebagai bagian dari surat, tapi sebagai pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, walaupun membaca surat, tetap membaca basmalah. Makanya Syekh Abdul Rahman Sudais waktu datang ke Istiqlal, dia baca sampai ada rekaman. Ada rekamannya. Banyak saya kira banyak yang sudah dapat share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas di ujung amin. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. is nah, Dia pakai mazhab Syafi'i. Buka tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut mazhab Syafi'i tetap membaca basmalah pada ayat dan surat. Kalau ada yang tak baca, ya tak apa-apa. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Apakah karena surat yang dibaca si Imam Sutel Al-Fatihah di tengah-tengah ayat bukan di awal? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Saya dari Bekasi. Semoga Ustaz sehat begitu juga keluarga. Alhamdulillah jauh dari Bekasi Jawa Barat. Alhamdulillah. Itu tentang hukum basmalah setelah Al-Fatihah. Saya tak takmir musola di mana? Saya selalu diinterogasi salah satu jamaah masalah khilafiyah, zikir bersama, kunut, zikir jahat. Tapi saya bilang sama bapa tu saya punya dalil pak dari buku Ustaz Somad 37 masalah populer. Bagaimana mendayapi orang seperti itu? Buat aja. Dua kemungkinan. Kalau tak bapa siapa dia siapa? Dua aja. Sama dengan maulid. Buat aja. Buat, buat, buat. Kalau tak dia siapa? Kita siapa? Kalau bapa capek berhenti bapa. Kalau dia capek dia berhenti. Kalau tak bapak mati, dia mati. Kalau dia mati, berhenti, bapak lanjut. Kalau bapak mati, berhenti, dia lanjut. Gitu aja. Tapi saya bilang, ah, kemudian Ustaz dia juga mengkritik khilafiyah. Apa hukumnya setelah sholat membalik, membalikkan ke jamaah? Apa hukumnya setelah sholat membalikkan ke jamaah? Setelah sholat, Nabi menghadap dua. Hadis satu riwayat, Nabi menghadap ke samping. Buka buku saya tujuh-tujuh, tanya jawab sholat. Kenapa Nabi menghadap ke samping? Karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Jadi kalau ada nanya, anak ibu nanya, Ma, itu imamnya kok ada ke samping? Rumah dia sempit. Dia ngadap ke samping karena mau ingin dapat barokah sebelah kanan. Kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau meriksa, Syairul fulan, Syairul fulan, Syairul fulan. Mana fulan, mana fulan, mana sebulan. Kenapa tak datang sholat? Dua-dua boleh. Asal jangan menungging aja lah dia habis sholat. Saya sebelum azan baca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di akhirnya disebut ya karim. Kenapa ya karim? Karim artinya dermawan. Dermawan artinya pemberi. Ya karim, engkau maha pemberi, kau berikanlah syafaat kepada Muhammad supaya dia bisa memberi syafaat kepada ya karim Allahumma innaka afuwan karim kenapa karim begitu banyak al mutakabbir kenapa ya tak ya mutakabbir dipanggil sesuai dengan keinginan ya karim ya hayam maha dermawan kasihlah aku saya zikir bersama jadi bagaimana doa yang sendiri dirubah menjadi bersama Rabbana Ah, ini perlu khusus bahasa Arab sedikit, tapi khusus untuk doa. Nanti yang ragu-ragu minta tuliskan Ustaz kalau ini robahnya bagaimana? Kalau ini robana, jangan semua rohnya robana langsung berubah. Tidak ada beberapa kata robana. Robana. Yang sebelumnya Robi. Robi habli min salihin. Rabbana hablana min salihin. Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrotain wa jannah al imama. Saya setelah azan baca doa dan diakhiri dengan Birahmatika ya arhamar rahimin jawazu ihda zikri ghairil ma'zur malam yukhalifil ma'zur boleh membuat doa yang tidak ma'zur selama tidak bertentangan Allahumma innaka afun karimun halimun azimun lalu kau tambah-tambah selama tidak bertentangan kata Abu Somad, bukan kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menunjuk orang dengan berkata kamu salah, gimana menurut Pak Ustaz beretika tidak kamu salah memangnya kamu hakim Nah, nuduhan, la kubar kita ni dari ngajak orang bukan hakim ke mana-mana bawa palu kamu salah kamu salah kamu salah jangan-jangan kita katakan salah rupanya dia betul selama masalah khilafiyah boleh mengatakan salah kalau memang betul salah laqad kafara alladziina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam kafirlah orang yang mengatakan al masih itu adalah tuhan kamu salah al masih bukan tuhan itu pun dengan beradab sopan santun. Dialog. Dialog pun ada sopan santun, tata kerama, ada etika. Bukan main tunjuk pakai tangan kiri. Kamu salah. Oh, saya pulang kampung dari Pekanbaru ke Ukui. Ukui, ujung Kampar, ujung Indragiri. Itu artinya. Selama seminggu. Bolehkah saya menjamak sholat saya Pak Ustaz selama di sana? Kalau sudah azam dari awal aku pulang kampung seminggu tak boleh. Kenapa? Karena sudah mungkin musafir. Tapi kalau tidak ada, mau apa? Mau jual sawit. Berapa lama di sana? Tak tahu, tak berapa lama. Pokoknya sampai laku. Selama sampai laku boleh. Mana dalilnya? Nabi sholat kosor selama di Makkah 19 hari. Waktu Nabi pembebasan kota Makkah, itu dia kosor terus 19 hari. Kenapa boleh sampai 19 hari? Karena dia tak tahu pulangnya kapan. Bapak pergi ke Jakarta, urusan sama dirjen menteri. Dirjen tak pulang-pulang. Nama dirjennya Dirjen Toib. Toib tak pulang. pulang. Mohon maaf Pak Toib. Dua tiga hari tak pulang. Abang pulang kapan? Aku tak jelas minta pulang kapan. Pak Dirjen belum pulang. Maka selama itu boleh pasar. Tapi kalau sudah empat hari empat malam, empat hari empat malam setelah itu pasti tak. Tapi kalau tak pasti ini tentang masalah jamak kosong. Ini pasti saya urusan ke Ukui seminggu. Maka tak boleh karena dia sudah mukim. Empat hari empat malam mukim. Di mana bisa kami baca Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah az Ustaz saya saat ini sedang mengikuti tes terakhir di sebuah perusahaan. Mohon doa dari Ustaz dan jamaah. Mudah-mudahan lulus. Jangan lupa doa ibu. Saya kalau sudah tes-tes ingat dulu tes PNS waktu masuk UIN ke ibu. Mak, Dulu mak mengandung 9 bulan 10 hari menyusukan 2 tahun tolong doakan kepada Allah supaya lulus. Doa ibu seperti doa Nabi kepada umatnya. Minta dia solat tahajud malam. Sudah meninggal Pak Ustaz. Al-Falah adik ibu, kakak ibu, masalah ibu, sama macam ibu, sambung silaturahim dengan keluarga. Dalam buku sa, sa semalam hidup di surga, Dr. Ain Al Karni, penerbit Hikmah Jakarta Selatan, disebutkan setiap mukmin yang masuk ke dalam surga mempunyai dua istri yang elok dan cantik. Memiliki 72 bidadari. Jika di dunia punya satu istri, kemudian nanti punya dua istri. Dari mana berasal istri yang satu lagi itu Pak Apakah istri yang di dunia tersebut banyak ibu-ibu tak setuju dengan hadis-hadis tentang istri-istri? Ini saya sebutkan kronologisnya. Kenapa di ayat, di hadis banyak cerita tentang istri cantik, istri banyak, istri banyak. Karena orang Arab itu suka banyak. Bukan cuma Arab makannya kambing susu, kambing susu. Bukan macam kita, kita ikan asin, ada di tubuh. Tidur. Itu pun 10 juga nak. Jadi orang Arab ini makanan. Makanya Allah menjanjikan sesuai keinginan mereka. Tapi sebetulnya kenikmatan surga itu bagi ibu-ibu yang tak setuju istrinya punya banyak nanti di surga. Kenikmatan surga itu mala ayunun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi wa Tak pernah ditengok mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Nah, jadi model uh, Habibi. Habibi cinta mati dengan Ainun sampai keluar Ainun Habibi. Apakah mungkin nanti di surga tak ada yang lain hanya Ainun saja? Iya, bisa jadi. Karena kenikmatan itu kan lain orang lain. Bagi filosofi Sokrates, Aristoteles, Demokritos, mereka tidak peduli kepada perempuan. Bagi mereka kenikmatan yang paling nikmat bukan perempuan, lalu apa? Memandang Tuhan. Itu yang mereka paling penasaran. Bagi orang nikmat itu apa? Sorga, ada taman-taman, ada air mengalir, ada buah-buahan. Tapi bagi filosof, bagi pemikir, dia tak penting lagi korma, anggur. Dia tidak itu lagi kenikmatan yang paling nikmat apa wujuhu yauma idzin nadirah pada saat itu wajah berkilau kenapa wajah berkilau ila rabbiha nadirah memandang Allah subhanahu wa ta'ala itulah kenikmatan di atas kenikmatan jadi nikmat-nikmat ibu-ibu yang tak setuju eh, tentang masalah poligami eh, jangan khawatir dia akan tetap setia dengan ibu dan nanti akan muda cantik orang di surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, 33. Pak Ustaz, kenapa di surga itu orang muda semua? Kalau umur 70 masuk surga, apa mau dikunyah lagi? Mohon maaf Bapak Ibu yang muda Tahun ketiga Dajjal keluar, maka bumi langit enggan mengeluarkan air dan tubuh hingga terjadi kelaparan. Makanan orang beriman sama dengan penduduk langit selama dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang tak beriman kafir? Apakah mereka mati Pak Ustaz? Makanan orang beriman sama dengan penduduk langit. Makanan orang kafir, apakah mereka akan mati? Azab yang paling mengerikan adalah azab di akhir zaman. Makanya sebelum salam hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Orang kafir mati kelaparan, tak mendapatkan sama sekali. Nauzubillah. Kita minta supaya selamat dari itu semua. Apakah dengan membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama bisa terbebas dari fitnah Dajjal? Bagaimana cara Dajjal bekerja berkarui memurtadkan orang? Kerja Dajjal sama kerja setan. Wala udillannahum kusesatkan. Setelah sesat, wala umanniyannahum dibuatnya macam tak sesat. Kau sesat? Berapa? Saya tak sesat. Orang ketika sesat salah jalan, dia merasa tidak salah jalan. Ah masih di sini, padahal dia sudah putar, putar, putar jauh. Berapa banyak bapak ibu yang pernah nyasar sesat, merasa tidak nyasar. Siapa yang membuat wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Pertama aku susahkan, aku buat dia merasa tidak sesat, akhirnya aku kendalikan dia lembu cucu hidung. Tarik sana, tarik sini, tarik sini. Sampai akhirnya dia menjadi setan. Nauzubillah. Menyelamatkan diri dari setan, malam Jumat baca Al-Kahfi. Hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi sebelum salam baca doa Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal Amalan apa yang bisa mendekatkan diri kita untuk tidak ikut terpengaruh gelap dajjal? Sudah terjawab. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, salat berjamaah, berzikir tak berhenti, baca Quran, salat-salat sunnah. Bagaimana dengan kaum kafir saat kedatangan dajjal? Apakah mereka banyak yang mati karena terjadinya kemarau yang berkepanjangan? orang kafir akan menjadi pengikut Dajjal karena mereka tak dapat membedakan mana almasih asli dengan almasih masih Dajjal ditunjuknya langit ya sama emkiri turun hujan turun ditunjuknya bumi ya arti umputi tumbuh tanaman hijau ya mayat kom, eh orang mati bangkit bangkit dia tak bisa membedakan tapi orang beriman bisa membedakan sekarang jangankan Dajjal membedakan yang hak yang batil saja sekarang banyak orang bingung makanya Alhamdulillah dengan munculnya Ahok itu Allah menunjukkan mana hak mana batil mana parade setelah di tanggal 212 muncul setan setan di tanggal 412 Ubay bin Mahmud pemimpin Bani Fatimiyah yang merupakan seorang Yahudi yang sangat benci Islam Bani Fatimiyah menimbul erat dengan Syiah Karamita Apakah yang merayakan pertama kau maulid? Tentang maulid yang pertama kali yang merayakannya adalah Khalifah buktikin Buka videonya. Pengajiannya tahun lalu di masjid depan baterai R Nurul Islam Kakap. Videonya masih ada sampai sekarang di YouTube. Sudah kita kaji. Siapakah yang maulid pertama kali? Bukan si Afatimia buktikin ada di situ. Dia potongkan kambing seribu ekor, manisan-manisan beribu-ribu piring. Siapa yang menceritakan ini? Al-Hafiz, Al-Hafiz 200 ribu hadis di kepala Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti apa kata dia Hafiz tu mi'atai alf hadis aku hafal 200 ribu hadis bagaimana sejarah terbentuknya maulid Nabi pertama kali Pak Ustaz sudah terjawab apakah maulid Nabi itu bid'ah baca download la ilaha illallah tinggal nonton aja dituliskan bukunya sudah dituliskan di YouTube diceramahkan sudah ketahuan tak punya paket 4 giga belilah Bagaimana menjelaskan kepada teman? Tahu saya jelaskan kepada teman, tinggal bukakan saja. Somat maulid enter. Somat maulid enter. Ah, download ya. Saya pergi ke Tembilahan, saya pergi ke Simolga. saya pergi ke Aceh, ke eh, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke eh, eh, Kalimantan. Sudah saya download ceramah Ustadz. Yang kemarin ini saya download ceramah Ustadz 180 judul. Ini dia Ustadz. Ini somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat, somat. 180 judul. Saya masukkan ke sini. Saya bagikan ke kampung saya. Saya ya Pak Ustadz. Iyalah, dari dibuat apa lagi? Bagaimana menjelaskan kepada teman yang tidak terus saya jelaskan download dari eh, bagaimana kasih sama dia. Pertanyaan apa yang harus kita berikan kepada teman orang-orang yang sedikit mengatakan binah? Kasih hadiah dia banyak. Kasih sini, kasih buku, kasih sini, kasih buku. Dicampakkannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan pahalanya sampai. Insya Allah. Berikan doa supaya dia mendapat hidayah. Adakah kitab yang membolehkan tentang maulid Nabi? Mohon penjelasannya Al-Hawi lil Fatawi. Lengkap dari dalilnya. Tonton aja lah. Lengkap semuanya. Apa yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal mengetahui amal perbuatan keluarganya masih hidup dia. Ya. Ditunjukkan Allah live. Amal anaknya, amal istrinya ditonton. Ini amal ini amal anak. Hmm, tengok, sedang memakai narkoba dia. Sedang mabuk, sedang dugem dia, dugem, duduk sambil gemetar. Bagaimana kita menonton YouTube begitu, Makanya anak-anak, tapi betapa senangnya hati kita nampak kita anak itu dulu. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah makna qurrata ayun, sejuk di pandang mata. Sejuk mata ni menengok anak pakai jilbab panjang. Sejuk mata menengok anak pakai jubah putih berdoa Rabbi firli wali bisa kita tengok. Mudah-mudahan anak kita soleh soleh. Insyaallah. Amin. Ya Apakah ahli kubur mengetahui kedatangan kita ketika kita berziarah? Ya. Kitab yang paling lengkap tentang alam barzah dua. Yang pertama kitab Ar-Ruh sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah dibedah di bawah 4 tahun yang lalu dengan Dr. Mustafa Umar, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab yang kedua At-Tazkirah. At-Tazkirah. Penulisnya Imam Al-Qurtubi. Dua-dua sudah terjemah bahasa Indonesia. bagus. Bagaimana ziarah kubur yang sesuai syariat? Sampai ke kubur, baca salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahukun. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustaqdirin. Nas'alullah lana walakumul ma'afiyah. Dalam kitab At-Tazkirah dianjurkan baca Kul Wallah, Kul Al-Falaq, Kul binas Al-Fatihah Dihadiahkan ke makam Allahumma awsir sawa ma qaratu Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhum Tujuan ziarah itu untuk apa? Tiga. Turiqul qulub melembutkan hati. Tadma'ul ain menetes air mata. Tuzakkirul maut mengingatkan mati. Ingat mati, menetes air mata, lembut hati. Jangan sampai orang ngomong ke kita itu rajin sholat, rajin puasa, tapi lalang kubur ayahnya setinggi toka. Tak pernah ziarah, tak pernah kulit, tak pernah ingat mati. Apa itu subuhan, Pak Ustaz? Subuhan diambil dari kata syabah. Syabah artinya mirip. tadi saya tengok ada orang mirip Ustaz Somad tadi. Pakai kau, pakai baju kemeja, tapi tak pakai peci. Siapa itu? Saya itu. Engkau kan tengok itu tadi saya. Oh, Ustaz. Mirip. Maka subhan artinya membuat sesuatu yang mirip samar-samar. Macam Ustaz tadi. Macam Ustaz. Tapi tidak Ustaz. Siapa dia? Ustaz haritani Ustaz Ahok. Makanya sudah ada himbauan jangan pakai peci hitam. Karena Ahok dengan haritani pakai peci hitam. Saya masih juga pakai peci hitam. Kenapa? Karena Buya Hamka pakai peci hitam. Uh, Imam Masjid Istiqlal dulu, Syekh uh, eh, Ustaz uh, eh, Ali Mustafa aku pakai peci hitam. Jadi kalau masalah peci hitam, peci putih dipermasalahkan orangnya, jangan peci. Bagi yang pakai peci putih, pakai. Tapi jangan samakan saya sama Ali Tayyibu semua. Apakah boleh wudhu dalam keadaan telanjang Pak Ustaz? Berwudhu pakai kain, pakai yanduk. Ada itu tata kerama sopan satu. Jadi kalau ada orang berwudhu tak pakai kain sah. Mandi dia di kolam renang, kolam itu punya dia, tak ada orang naik dia sendiri. Niat dia, nama itu Rafal Hadis Plum, sah. Tapi katanya mesti wajah dulu, tangan dulu itu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Syafi'i, Hambali, Maliki. Jika kuntum ila salati fasilu yuhaku, wa aydiyakum ila wa marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bilang eh, itu Hambali, Maliki, Syafi'i. Kalau Hanafi tak mesti berurutan. Habis dia mandi, nyemplung dia sekali. Nama itu rafal ahli salat sunnah Salah salat fatu sana salat. Sah. Karena tak bersih berurutan. Tak ada orang menengok Tapi tak abal Cerita sah tak sah? Cerita abal tak abal Pakai kain, pakai sarung. Hmm. Ada adab kepada Allah Ta'ala. Ada adab kepada para malaikat. Apakah Yasin, Toha, itu nama Nabi SAW? Salatullah. anzalna alaika Toha wahai Toha kuturunkan Quran ini kepada engkau wahai Toha siapa Toha Muhammad anak Ahmad anak Muhammad Ahmad dia juga yahti min ba'dismuhu Ahmad surat as dia juga jangan mau dibohongi Nabi kamu siapa? Muhammad. Ah, Muhammad Nabi lama, ada Nabi yang baru. Ini Ahmad siapa? Ahmad Musa. Ahmad dia, Muhammad dia, siapa lagi? Al-Hani dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin dia. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kenapa kau berselawat? Nama Nabi. Bu'adhan liman zukir tawalam lam yusalli alaika. Celakalah dia ketika disebut namanya dia tak mau berselawat. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Selesai sholat subuh di masjid, subuh di masjid dikunci lalu saya duduk di emperan sampai waktu syuruk. Apakah saya dapat waktu syuruk? Ya, marah betul ini dikunci. Mungkin karena banyaknya kota impak yang dilarikan mana. Hati-hati bapak, jangan-jangan diintip mereka, disangkanya bapak muncul. Sebagai guru laki-laki, apakah boleh bersalaman dengan murid perempuan? No, no, no. Murid perempuan. Ustadz selama mengajar di UIN pernah megang tangan perempuan Sejak mengajar di UIN 2008 Sampai hari ini Belum pernah tangan mahasiswi di UIN itu saya pegang salamannya Apa ya? Kalau selama Pas baru pulang dari Maroko Sedang muda-mudanya Sedang ganteng-gantengnya waktu itu Datanglah mahasiswi cantik Pak ya, Salam ah. Ayyutrina ala ra'si ahadikum Ditusukkan angin dari neraka ke kepala kamu, ke tapak tangan lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mau. Hati-hati. Guru, udah macam anak saya. Udah macam anak saya. Berapa banyak dari macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat di pelaku. Tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya bertanya apa betul sebelum pasukan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah sepanjang 4 km atau mereka hanya melaksanakan sholat fardu saja. Saya tak tahu riwayat ini entah mereka sholat jamaah atau entah sholat fardu yang penting video tentang sholat berjamaah di jalan sudah saya keluarkan videonya direkam oleh Ustadz Dayat lokasi rekamnya di belakang ini saking banyaknya pertanyaan apa hukum sholat di jalan apa sholat di jalan apa sholat di jalan akhirnya di share bapak ibu sudah mendownload videonya bagi maka kalau ada yang nanya saya sholat berjamaah mesti sholat Jumat boleh di jalan dalam kasus tertentu yang tidak membolehkan mazhab satu saja mazhab maliki Alhamdulillah 212 kemarin menjadi syiar sekarang kita bangga menjadi muslim Indonesia kemarin yang jamaah banyak itu mana? Indonesia ah, insya Allah nanti saya kalau pergi umrah dari mana? Indonesia yang kemarin yang 212 itu wow. Ah. Pak Ustaz pada saat para sahabat mengumpulkan lembaran-lembaran Quran jadi satu buku ada pedoman. Apa pedoman mereka menentukan urutan-urutan susunan itu Pak Ustaz? Misalnya surat Al-Fatihah di awal. Sebelum Nabi meninggal, sahabat itu sudah hafal Quran dan hafalannya bukan acak kadut kacau balau kontang panting lintang pukang tunggang langkang. Susunan Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah. Sudah tersusun rapi sampai akhir. Jadi mereka sudah ada dalam hafalannya. Kenapa dibukukan? Meninggal 70 penghafal Quran ketika memerangi nabi palsu namanya Lama, Al-Kazab nama kampungnya Yamamah. Itu kronologisnya. Maka yang 70 penghafal Quran itu hafalannya sama. Jangan bayangkan ini hafalannya Kota Panting, ini hafalannya Al-Baqarah dulu, ini hafalannya An-Nisa. Bukan begitu. Jadi susunannya sebelum Nabi meninggal sudah tersusun rapi. Tim yang disusun oleh Abu Bakar dan Umar diketuai oleh Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya Zaid bin Sabit itu menyusun bukan mereka. Jadi jangan katakan ini Quran ini yang menyusunnya ini Zaid bin Sabit ini akal-akalan Ubay bukan. Mereka menyusunnya dari susunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca buku tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quran. Nama penulisnya Syekh Abdul Sobor Syahid, sudah meninggal. Khotib di Masjid Ammar bin As, Mesir, Kairo. Ustaz, apa hukum menjual alat musik seperti gitar? Kalau barang itu haram, haram menjualnya, haram duitnya. Jual anjing, haram duitnya, haram. Nah, gitar itu haram apa halal? Gitar haram, seruling haram. Hadis-hadis yang mengharamkan alat musik baik tak bisa jadi dalil hukum. Begitu kata Syekh Yusuf Karlawi dalam kitab fikih musik. Maka orang yang jual gitar, ya tak apa. Gitar itu kan haram, tergantung dipakainya untuk apa. Kalau gitar haram, HP juga haram. Karena HP bisa halal, bisa haram. Gitar haram, bisa jadi halal. Rasul menyuruh kita menghormati. Nah, salah pula lagu kita. Menyantuni anak yatim. Masalah sekedar alat. Ini sekedar alat, sama macam alat perbana, sama macam keyboard. Nah ini tentang masalah alat-alat musik, buka bikin musik sudah bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Gib, gemah Insani Press. Saya pernah menjadi makmum masbuk pada sholat berjamaah di masjid. Saat itu sholat pertama sudah penuh, kemudian sholat kedua ada jemaah yang mengisinya sekitar lima orang. Tapi mereka berada di sebelah kanan imam, diisinya dari sudut sana tidak pos di belakang imam, tapi saya tidak ikut sok mereka dan saya ambil sok pos di belakang imam. Apakah sholat jemaah saya sah? Sholat jamaah bapak yang dapat pahala jamaah. Kalau sok kedua, di mana mulai pos di belakang imam. Ada pun yang datang sampai itu terserah mau ke kanan mau ke kiri sampai penuh. Ada pun yang mulai dari kanan dia tidak dapat pahala sholat berjamaah karena soknya putus. Di mana bisa kami lihat ini? Fatwa asyabakah Al-Islamiyah Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih fatwa Asyabaka Al-Islamiyah Dari mana memulai sahab? Dari belakang Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis Nabi Mulai sahab dari belakang Pak ah. Ustaz, apa betul pada tahun 475 seribu di Baghdad pada saat Abu Qasim Al-Bakri Al-Ash'ari salah seorang ulama Azab Syafi'i diundang untuk memberikan ceramah di Masjid Nizamiyah dia banyak mencela dan menyudutkan kaum Hambali sehingga hal tersebut membuat kaum mazhab Hambali marah dan terjadi bentrokan fisik antara kedua mazhab. Tolong Pak Ustaz jelaskan. Apa yang terjadi tentang konflik mazhab antara Hambali ekstrim dengan Syafi'i ekstrim sampai pukul-pukulan di Baghdad ketika lewat yang bermazhab Hambali tangkap pukul itu tidak layak untuk dikonsumsi karena itu masalahnya bukan murni masalah mazhab tapi ada unsur politik. Jadi kalau kelahi antara orang NU Muhammadiyah itu bukan karena NU-nya tapi karena unsur partai, politik, kepentingan dan itu kasuistik bukan bagian dari ajaran Islam dan bukan bagian dari sejarah Islam. Ini mesti diluruskan. Nanti adik-adik mungkin boleh jadi orang Kristen yang rajin membaca jangan lupa mereka yang belajar Islam bukan dari Islam saja ada orang belajar Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam dan itu bukan bagian sejarah Islam itu adalah perbuatan orang yang jahil akan ada umat di akhir zaman namanya Muhammad bin Idris lebih jahat dari iblis itu hadis palsu yang buat siapa? Hanafi ekstrim konflik akan ada umat namanya Muhammad bin Idris atau bin Iblis. Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i. Lalu kita katakan orang Islam itu jahat bukan oknum jahat. Sama kita pulang nanti sendal hilang, nauzubillah bukan ulah tak hilang. Anda hilang. Apa kita katakan? Nah, ini sejarah umat Islam dulu pernah umat Islam berkuasa dan banyak sendal hilang-hilang. Bukan. Itu kasus. Insya Allah tak banyak lagi. Siapa Syekh Albani? Syekh Albani dari Askudra. Askudra itu Albania. Karena tekanan di Albania, Albania itu Islam tapi komunismenya Eropa Timur. Akhirnya bapaknya pindah ke Damaskus Suriah. Syekh Albani menjaga perpustakaan Az-Zahiriyah. Di perpustakaan itu orang yang cerdas banyak. Tuh, baca buku. Makanya dia tulis di hadis sahih dhaif, sahih dhaif, sahih dhaif. Makanya kalau baca kitab-kitab hadis disahihkan Albani, dhaifkan Albani. Dia ulama, tapi dia juga manusia biasa, mungkin dia ada kekurangan. Saya tidak menerima mahasiswa kalau dia buat skripsi disohikan oleh Albani. Saya bukan anti Syekh Albani, bandingkan dengan pendapat Syekh Suhaib Al-Arnaud. Syekh Suhaib Al-Arnaud bandingkan dengan Syekh Muhammad Mustafa Al-Azhari. Haram gak olahraga main bola celana pendek haram. main bola tutup dengan celana karet tutup sampai lutut habis itu pakai penyelan pendek oke bagi laki-laki perempuan tertutup semua apakah anak yang sebelum menikah dapat warisan dari ibunya ya anak lahir maka dia dapat warisan dari ibunya karena nisbatnya ke ibunya hamil nikah tak dapat dari bapaknya karena dia bukan anak bapaknya gennya apa Ustaz? gen tak laku dalam Islam al waladul firash Hadis riwayat Muslim, al-waladu lil firasy, nisbat anak dinisbatkan kepada bapak setelah akad. Adapun hamil sebelum akad tak ya. Makin lama makin pusing Ustaz melihat tingkah-tingkah ustaz-ustaz yang suci bilang, siapa sebenarnya ulama yang mereka ikuti Ustaz? Ulama yang salah atau mereka? Ini bukan musuh kita. Musuh kita sekarang adalah orang Kristen yang ingin ekstrim membunuh orang Islam. Musuh kita adalah orang Yahudi. Orang Kristen yang baik pun bukan musuh kita. Mereka kafir zimmi, tapi yang ekstrim, yang jahat, yang membabi buta, itu yang musuh kita. Nah, jadi jangan sampai salah memilih musuh. Mereka jahat, mereka aniaya, mereka katakan Abdul Somai, mereka katakan Somad, Ustaz tak betul. Saya tak pernah membalas macam-macam. Banyak kerja lain lagi, banyak kerja lain. Jangan habiskan energi itu, itu, itu kecil. Tak ada apa-apa. Saya datang pertemuan jamaah tabligh di Kubang, berkumpul 20 ribu orang. Pas pertemuan dengan ulama-ulamanya saya tanya, ini ada video ceramah. Apa kata mereka? Kelompok yang paling tersesat terbesar di dunia adalah jamaah tabligh. Tak marah kalian? Ketawa-ketawa aja saya. Ini bukan musuh kita, musuh kita setan. Ini kawan kita, cuma agak degil sih. Di akhir zaman Dajjal akan turun. Apakah Dajjal bisa datang di Sumatera? Cucu cicitnya udah sampai. Apa cirinya? Kata dia baik, rupanya tak baik. Kata dia tak baik, rupanya baik. Itu ciri Dajjal. Nampaknya baik, casingnya Ustaz. Casingnya Ustaz, signalnya setan. Dajjal. Tablik Akbar setelah 13 Desember, Selasa 13 Desember. Musalla Babus Salam, Jalan Serayu, Labu Baru. Jangan lupa, aku Somad. Sudah dua kali pengumumannya. Khawatir mereka karena musola takut tak datang. Saya mempunyai aplikasi Quran digital HP. Apakah saya boleh membawanya ke WC? Gambar apa nih? Gambar menara saya buat. Boleh. Tapi ketika muncul aplikasi ayat Quran surat Al-Hajj ayat, ah, ini tak boleh. Ini tak boleh hidup dalam WC. Maka dia di dalam boleh, tapi jangan muncul dia. Begitu juga dengan suara, suara MP3 ngaji tak boleh. Maka jangan jadikan dia sebagai nada dring. Karena nanti masuk WC berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam WC. Tak boleh. Tapi kalau dia di dalam, tak muncul gambarnya, tak muncul suaranya, boleh. Kalau ada orang tetap melarang, haram, tak boleh. Berarti dia kalau mau masuk WC, buka isi otaknya, tinggalkan di pintu. Ini kan walaupun tak 30 juz, insya Allah kau bacaan basmalah surat taubah itu ancaman bara'atum minallah Allah berlepas diri kalau ingin kafir fasihu fil ardi arba'ata ashurin kalian cuma dikasih waktu 4 bulan silakan berjalan di atas muka bumi habis ini awas kalau ancaman tak layak diawali bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kalau ada orang memulai dengan bismillah haram hukum tak boleh Kenapa? Karena isinya ancaman, tak sesuai dengan isi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya masih SMA. Oh, masih. Saya selalu mengusahakan untuk sholat berjamaah. Saya selalu bermain bersama teman-teman pada malam libur. Saya masih suka mendengarkan musik. Apakah saya termasuk orang fasik? Berubahlah. Ganti musik-musik itu menjadi musik religi. Musik apa Pak Ustaz? Bila Israel datang memanggil Jasad terbujur di pembaringan Gantilah, nada deriknya itu Belakangan ini saya suka memposting ceramah-ceramah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Sapik Reza. Nah, itu dua kubu yang bertolak belakang dan murattal dari kori-kori internasional Instagram teman-teman alhamdulillah ada teman saya bilang saya ikut anggota ISIS oh andai saya disuruh muda lagi tak sanggup saya saking berat coba lihat tengok dulu zaman saya orang kalau sholat tak ada dituduh ISIS kalau kami dulu muda sholat boleh-boleh kata orang mat mana masjid pak hati-hati ya orang sering masjid cepat mati biasanya <laughs> tapi sekarang coba tengok karena dia ke masjid dituduh ISIS Dituduh berapa banyak adik-adik rohis kita dituduh ekstrim. Maka mereka istiqomah. Tujuh yang dapat naungan nanti pada hari akhirat tak ada naungan kecuali Allah. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah Anak muda yang tumbuh dalam lindungan ibadah kepada Allah Anak muda istiqamah Kita yang tua-tua, kita bantu mereka untuk istiqamah Seandainya masa muda kita dulu tak sempat Jangan sampai anak muda kita, kita tak lampai lalai maka buatkan pengajian Alhamdulillah anak-anak muda datang tetap kalian istiqomah terus nama pengajiannya Saturday Night nah ini khusus anak muda saya belum pernah ikut ini karena saya dianggap sudah tua istri saya tengah mengandung Alhamdulillah selamat Barakallahu fiqh beberapa hari yang lalu saya lihat salah seorang kori Riau mengupload video anak Ustaz Haziq sedang tilawah suara tinggi hingga lembut mereka mengungkap perasaan bangga dan kagum terhadap anak Ustaz jadi alim bukan bukan anak saya mungkin itu bagaimana mendidik anak bisa seperti itu Ustaz saya ikut merasa bangga dan ingin anak saya seperti anak Ustaz karena insya Allah saya sebentar lagi menjadi calon ayah tanyalah Ustaz Murtado yang anaknya sudah hafal sekian banyak Quran Tanya Ustaz Mustafa Umar yang anaknya sudah berhasil sampai di Gontor. Tanya Ustaz. Nah, jadi menengok itu yang sudah hebat-hebat berhasil. Saya ingin jadi ustaz. Jangan. Inginnya jadi Buya Hamka, Syekh Muhammad Mutawalli Asyarab. Kalau pasang-pasang harga tinggi, 100. Gitu. Dapat 90, alhamdulillah. Ini targetnya 10. Salah pasang. Ustaz jelaskan hadap jika mengambil duduk di kamar mandi yang ada klosetnya. Apa harus dibuka pembatas antara WC dan ruang larangan berwudhu di kamar mandi yang ada WC-nya karena dikhawatirkan memerci air itu lalu kemudian datang was-was eh kaki kau tadi kena najis kaki kau kena najis kaki kau kena najis kaki kau kena najis kata setan maka kita dianjurkan pakai selop pakai sendal teropah kayu Jepang ropok supaya kaki tak menempel ke lantai anjuran baik itu pertama kemudian tidak menyebut nama Allah. Kalau seandainya di kamar mandi itu punya WC tidak menyebut nama Allah. Bismillah no, dalam hati saja. Mendoanya nanti di luar. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Jangan ambil dari air bak. Bisa jadi baknya kecil. Bak yang dua kulah itu 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Lewatkan sedikit. Tapi kalau cuma sekedar ember kecil jangan. Maka buatkan ember satu lagi khusus untuk menampung air. Mana tahu nanti mati lampu. Tapi kalau bagus pakai keran, tampung. Jangan dari keran itu. Mubazir banyak air tumpah, lebih banyak yang tumpah daripada dipakai mubazir. Tampung pakai gayung. Ah. Cara menyiramkannya bosan. Ah, betul betul. Peringatan Maulid Nabi Masjid Paripurna Raudatus Solihin Bukit Barisan Haji Abdul Somad 11 Desember Ahad malam Senin 11 Desember Ba'da Maghrib kita sudah tak pengajian 3 bulan 3 bulan sudah tak ke masjid Raudatul umur cucu satu hari apakah wajib diakikahkan kalau ada orang anaknya cucunya meninggal sudah ditiupkan roh apa hukumnya diakikahkan mubah boleh anak saya meninggal Pak Ustaz umurnya baru sekian bulan berapa umurnya 5 bulan dalam kandungan 4 bulan Yujma khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah 40 hari dalam bentuk nutfa 40 hari dalam bentuk alaqah 40 hari dalam bentuk mudhah air darah daging 120 hari 4 bulan setelah itu meninggal yang sudah ditiupkan roh masuk roh ke dalam jasad maka diakikahkan hukumnya mubah begitu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin datang orang bertanya boleh enggak Syekh boleh mubah terhitung sebagai sedekah Ustaz saya punya anak laki-laki Dia sudah menikah Punya anak empat orang Tapi dia tak serumah dengan istrinya Sudah hampir dua tahun Saya sudah tanyakan Apakah saya selaku orang tua berdosa Membiarkan cucu saya itu Karena saya tak bisa membantu nafkahnya Bantu, kasih nafkahnya Kirimkan transfer bank Bantu Kewajiban orang tuanya itu memberi Kalau orang tuanya tak sanggup Maka ayah, wali Saya Punya anak laki-laki Punya cucu laki-laki Wali Siapa wali tu? Siapa wali tu? Ayah Kalau tak ada ayah Datuk Siapa lagi? Abang Kalau tak abang Adik Siapa lagi? Paman Abang ayah Atau adik ayah Itu wali bertanggungjawab Di hadapan Allah akan dituntut Dalam kegiatan sehari-hari apa saja yang disunatkan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Iza akala ahadukum faliyakul biyamini. Kalau kamu makan makan pakai tangan kanan. Wa iza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bishimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yasrobu bishimali. Minum pakai tangan kiri. Makan. Adapun mengambil uang itu adat kita orang Melayu. Kalau Mesir biasa saja mereka ngambil uang ngambil barang jual tapi adat di baik adat istiadat kita yang sudah baik pakai tangan kanan menunjuk begini itu bagus karena ada adat-adat itu yang boleh diamalkan namanya urf adat yang diamalkan sesuai syariat namanya urf al adat adatu muhakkamatun adat bahkan bisa jadi hukum kalau adat itu baik adat jahiliyah kan kertas terakhir ada teman saya punya utang lalu dia tak punya uang untuk bayar dia memberikan surat tanah untuk digadaikan ke bank. Apakah saya dosa Pak Ustaz? Dia menggadaikan surat tanah karena untuk bayar utang. Saya jual beras. Jual beras. Tiba-tiba datang si Manung Kalit mau beli beras saya. Apakah perlu saya tanya si Manung Kalit duit kau ini tadi dari jual babi apa jual anjing apa jual biawak? Saya tidak perlu tahu dia dapat duit dari mana karena yang penting itu saya jual beras. Bapak punya toko, jual semen. Datang orang beli, bapak tak perlu tahu, eh pak, bapak mau beli semen dari dia. Iya, duit bapak ini hasil korupsi apa hasil sogok ini? Tak perlu tahu, karena bapak jual semen. Semen itu halal. Semen halal. Begitu juga ini. Bapak kan punya uang, ya, dia mesti bayar. Masalah dia ngomong aku mesti gak itu urusan ente, urusan ente. Yang penting utang itu bayar. Nah, ini mesti jelas. Kalau tidak nanti kemerempet kemana-mana. Dia ya, mesti bayar utang dia. Masalah dia dapat dari mana, itu urusan dia. Saya ini harus ini, itu urusan nanti. Yang penting utang nanti bayar. Kalau dia tak bayar, roh itu utang gantung jadi gentayangan dan ya, lain dan dunia. Tak diterima. Sampai-sampai orang mati syahid. Orang mati syahid sampai-sampai mati syahid yang tidak diazab kubur, yang tak merasakan sakratul maut, tidak dihisab, tapi kalau dia tak bayar utang, apa kata Nabi? Ilat dair, kecuali utang ayat yang paling panjang dalam Quran tentang hutang. Maka bayarlah Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih. Uh, saya insya Allah janji jam 8 ini akad nikah. Uh, akad nikah orang memberitahu siapa di Hotel Arya Dunia. Ini jangan-jangan teleponnya sudah masuk berkali-kali dari tadi.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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkanlah ya Allah wala aiban illa sadarta segala aib cacat kami tutupilah ya Allah wala maridan illa syafaita saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah wala hajatan min hawaijid dunia segala hajat dunia dan akhirat wala mumtahinan illa najjahtah yang sedang diuji yang sedang ujian tolong kau luluskan ya Allah wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah laka ridha wala nafiha salah segala hajat dunia dan akhirat baik hajat itu bagi kami dan engkau ridha pada hajat itu illa qadaita hawai sattaha mudahkanlah tunaikanlah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu منا Assalamualaikum